به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأهيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأهيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني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 Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu Mauidho Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syekh Abu Hanifah kepada beliau dipersilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نكفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا هو مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا لا تذأ لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kita muliakan bersama guru kita Buya Yahya yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa keluarga besar DKM Masjid Raya Al-Azam yang mudah-mudahan beliau-beliau juga senantiasa dicintai oleh Allah. Hadirin, hadirat, para jamaah majelis rutin setiap Selasa, malam Rabu, Minggu yang kedua. Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن faulaika kana sa'yuhum mashkura Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Man kana yuridul ajilata ajjalna Barang siapa yang menghendaki dunia berkeinginan untuk mencari dunia ajalna lahu fiha ma nasya' Aku akan memberi kepada dia dunia manasa sesuai yang kami kehendaki. Lima nurid kepada orang-orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu thumma ja'alnaha lahu kemudian kami jadikan baginya thumma ja'alna jahannama lahu yaslaha Kemudian kami jadikan kepadanya neraka jahanam. Yaslaha yang ia bakal masuk ke neraka jahanam tersebut. Madmuman dalam keadaan tercela. Madhuron dalam keadaan terhinakan. Waman aradal akhirata. Barang siapa yang menghendaki akhirat. Ingin mulia di akhirat. Ingin bahagia di akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Dan ia berusaha laha menuju akhirat sa'yaha dengan sebenar-benar usaha wa huwa mukmin dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala faulaika kana sa'yuhum mashkura maka usaha mereka akan diterima tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah berbicara tentang kehendak, keinginan. Dan kita hidup di dunia ini isinya keinginan. Hidup di dunia ini isinya adalah kehendak. Kalau orang hidup di dunia tidak kehendak, dia bukan orang yang hidup di dunia. Semuanya isi di dunia ini semuanya muaranya kepada kepinginan, kehendak, pengin, pengin, pengin. Akan tapi ditegaskan oleh Allah, yang hidup di dunia hanya pengin mencari kemuliaan dunia, akan dikasih oleh Allah dan ingat setelah dikasih dilempar oleh Allah ke neraka. Akan tetapi sebaliknya barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha berusaha benar-benar untuk menghendaki akhirat, maka usahanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna untuk menjadi penegaskan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Kalau kita hidup di dunia tujuannya dunia tok, kita akan menjadi hina. Kita akan menjadi orang rendah, madmuman akan direndahkan, madhuron akan diusir, dilempar ke neraka. Kalau tujuan kita adalah dunia, dunia. Maka kita sering mendengar istilah siapa ahli dunia itu? Siapa ke orang yang dikatakan ahli dunia itu siapa? Ahli akhirat itu siapa? Bahkan kita sering mendengar dunia dicela oleh Allah, dunia dibenci oleh Allah. Dunia yang kayak apa dibenci oleh Allah itu? Padahal kalau kita tengok dunia ya isinya dari dahulu ya seperti ini. Di zaman sahabat pun beliau mencicipi dunia. Di zaman tabi'in pun beliau-beliau mencicipi dunia. Dan di masa umat Nabi Muhammad sekarang pun kita mencicipi dunia. Lalu dunia yang dibenci oleh Allah. Yang mengantarkan orang akan masuk neraka dunia yang kayak apa? Dan apakah pelaku orang-orang yang rindu akhirat memang nggak boleh berkecimpung urusan dunia? Hanya mikir akhirat tok ataukah boleh? Nah disinilah obrolan kita di malam hari ini. Obrolan kita di malam hari ini adalah dunia itu apa? Pertama kali dulu yang ditengok dunia itu apa sih? Kalau disebutkan oleh Nabi Muhammad ad-dunya hulwun wa dunia itu manis, enak. Wahadro dan ijo. Sudah manis ijo. Kita itu kalau melihat sesuatu kehijau-hijauan itu tentrem di hati. Dan nah, itulah dunia, menggoda, menawan. Sehingga hati siapapun kalau nggak terjaga akan benar-benar tergoda dengan urusan dunia ini. Dan ulama pun membahas dunia itu apa? Dunia itu adalah setiap apapun yang berada di muka bumi ini yang diperoleh melalui tangan-tangan manusia itu dunia. Hmm. Jadi setiap apapun yang berada di muka bumi ini yang diperoleh oleh tangan-tangan manusia itu dunia, dunia. Dan ternyata kalau kita tengok isinya dunia itu nggak luput dari tiga hal. Ulama menyebutkan isi dunia itu tidak luput dari tiga hal. Yang pertama apa? Makanan. Maka makanan. Itu yang kerja capek mulai dari pagi sampai sore nyari makanan. Sehingga kalau ditanya apa? Punten Ustadz, saya lagi dinas mencari sesuap nasi. Loh, makanan yang dicari. Maka makanan. Ini yang pertama. Dunia itu isinya makanan. Yang kedua, fashion baju, glamor, busana, maidi. Ini isinya duni, dunia. Dan yang ketiga adalah rumah, tempat ting, tempat tinggal. Semuanya orang butuh tiga ini. Mau kafir, mau Islam, anak kecil, orang dewasa, orang gila, ataukah mungkin orang yang benar akalnya. Semuanya butuh tiga hal ini. Makanan yang menjadikan dia kuat ibadah kepada Allah, menjadikan ia semangat bekerja, yang kedua adalah memakai baju sehingga dengan memakai baju tertutup auratnya. Yang ketiga adalah rumah, di rumah dia bisa terlindungi dari terik panas matahari dan hujan dan juga keluarganya terlindung, terlindungi. Hmm. Lalu yang diancam oleh Allah, yang dihinakan oleh Allah, apakah makanan ini? Apakah baju ini? Apakah rumah ini? Padahal kalau kita tengok para sahabat makan Nabi Muhammad ma makan. Nabi Muhammad pakai ba baju. Nabi Muhammad punya rumah, bahkan punya kendaraan Nabi Muhammad. Hanya kendaraan di zaman dulu kuda, onta. Kalau zaman sekarang mobil ber, bermacam-macam variasi mobil, beraneka macam mobil. Makanya yang dicela oleh Allah itu dunia yang apa itu yang dicela oleh Allah itu? Apakah makanan seperti itu yang dicela? Dan apakah memang ahli akhirat, orang-orang yang menuju ke akhirat, memang nggak boleh mencicipi dunia? Nggak boleh menikmati baju yang bagus? Nggak boleh menikmati rumah yang lebih gede? Nggak boleh menikmati kendaraan? Nggak boleh menikmati makanan-makanan? Oh tidak. Boleh kita. Mau pakai baju warna hijau, kuning, merah, putih boleh. Hmm. Mau punya rumah oh yang kamarnya tiga, empat, tujuh boleh. Yang gitu. Apalagi yang mau makan ini itu boleh semuanya tidak masalah. Bahkan kalau kita tengok Imam Ali rahimallahu taala suatu ketika beliau ditanya, "Wahai Imam Ali, apakah kamu minum air dingin?" Minum air dingin. Kalau bahasa sekarang air kulkas. Hei Imam Ali, kamu minum air dingin enggak? Karena ulama-ulama terdahulu ahli zuhud Ba'dus zuhadin, sebagian dari orang-orang ahli zuhud, itu nggak mau minum dingin. nggak mau, mencegah. Kenapa? Kalau sudah keseringin minum dingin takut ketagihan. Makanya beliau mencegah. Ini ulama-ulama ahli dulu, ahli zuhud nggak mau. Akan tapi Imam Ali ditanya, wahai Imam Ali kamu minum air dingin nggak? Air dingin seger. Minum nggak kamu wahai Imam Ali? Dijawab oleh Imam Ali, Ana asrabul barat Aku minum air dingin. Aku minum air di air dingin sehingga sang penanya bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau minum air dingin?" Badal ulama-ulama ahli zuhud terdahulu nggak mau minum air dingin, tapi kenapa engkau mau minum air dingin wahai Ali? Aku minum air dingin agar supaya muncul dari lubuk hatiku yang paling dalam makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu ini berarti poinnya. Aku minum dingin agar supaya hatiku tumbuh makna syukur untuk mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan, Anda lagi puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Mulai dari pagi kita ngempet nggak minum air. Badal tenggorokan sudah kering. Jam 9, jam 10 masih bisa menahan. Tapi kalau sudah jam 12, jam 1, jam 2, oh ini panasnya Masya Allah ini. Kalau musim hujan mungkin mending, tapi kalau musim kemarau, masya Allah panasnya Terasa benar, akan tapi dia bertahan enggak, enggak, enggak. Tapi dia membayangkan, bagaimana kalau nanti aku berbuka minum air di dingin. Sudah kering tenggorokannya, menahan untuk selalu dia tetap berpuasa, tak taunya giliran berbuka menemukan disajikan oleh istrinya air minum dingin ada esnya sedikit-sedikit Tiba-tiba coba sudah haus seharian karena puasa. Di saat dia minum air dingin dengan kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diminum terasa semuanya anggota tubuhnya terasa dingin. Mungkin hatinya pun terasa dingin. Sehingga muncul kalimat Alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau minum air biasa. Alhamdulillah barangkali gitu. Iya kan? Ayo coba itu yang puasa kalau dikasih minum air. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau minum air dingin seger apalagi ada es buahnya. Alhamdulillah. Loh ini loh. Aku minum air dingin agar supaya muncul dari hatiku yang paling dalam mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak masalah. Mau minum air dingin, mau minum air panas, mau makan ini, mau makan itu boleh. Tapi ingat, yang menjadikan dunia itu dicela oleh Allah dua sebab. Yang pertama apa? Hatimu yang cinta dunia. Ini loh yang menjadikan dicela oleh Allah. Hati yang cinta dunia, hati yang mengagungkan dunia, hati yang menuhankan dunia, ini yang dicela oleh Allah. Yang kedua, anggota dohir tubuhnya yang capek mikir dunia, maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicela itu apa? bukan bajunya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan makanannya, tapi hati yang cinta dunia. Loh kalau sudah hati itu cinta dunia, oh, yang dipikir setiap hari apa? Dunia, dunia, dunia. Waktunya orang tidur jam 1 malam dia masih bang, masih bangun. Jam 1 malam masih bangun. Gimana sholat malamnya? Jangankan sholat malam, sholat subuh hilang. Wong jam satu masih bangun. Bangun bukan tafakur merenung kedekatan kepada Allah. Tapi apa? Merenung apa? Toko saya tujuh. Lah kok toko yang keenam sehari ini nggak setor kemana? Jam satu malam ditelepon. Lu coba lihat itu. Ditelepon. Jam satu malam, eh kenapa hari ini kamu nggak setor? Jam satu malam mikir dunia. Makanya kalau orang tuh hatinya cinta dunia, gelagatnya, kelakuannya menggambarkan cinta dunia sehingga dia lupa sholat Gara-gara makan siang, dohur hilang. Hmm. Gara-gara janjian, mau dapat orderan, hilang sholatnya. Lo ini yang dibenci oleh Allah. Ini yang dijadikan oleh Allah nanti diancam, dimasukkan ke neraka. Makanya mangkana yuridul ajilata. Siapa yang menghendaki ah, dunia, ia akan dikasih bagian dunia. Tapi ingat, setelah itu masuk neraka. Hmm. Jangan sampai kita hidup di dunia hanya ngurus dunia tok. Gak boleh hidup di dunia agar supaya kita mulia di akhirat. Ya, hidup di dunia agar supaya kita mulia di akhir di akhirat. Makanya Anda semuanya yang duduk di sini adalah orang yang menghendaki akhirat melalui pintu dunia. Loh orang kalau menghendaki akhirat melalui pintu dunia, apakah dia nggak boleh menikmati? Boleh. Yang punya punya mobil yang bagus, oh kalau majelis Musim hujan nggak kehujanan. Alhamdulillah, semuanya pada basah kuyup, saya enggak. Lu syukur kepada Allah. Tapi nggak boleh merendahkan, ya kan? Yang punya mobil itu akhirnya apa? Bisa ngajak orang. Yang punya motor ngajak orang satu. Nah kalau punya truk, oh, ngajak orang 40 itu. Hmm. Yang punya bis itu bisa rombongan ke Al-Bahja itu. Gratis. Yang punya bis ini barangkali ada jamaahnya yang punya bis bisa rombongan ke Al-Bah, ke Al-Bahja nanti tanggal 13 itu ya. Artinya apa? Kalau dia tujuannya adalah Allah, keberadaan di kanan kirinya urusan dunia menjadikan dia dekat kepada Allah. Bahkan kalau tujuannya adalah akhirat, dia nggak mau ngambil yang haram, nggak mau, nipu nggak mau, ATM-nya kosong nggak bingung, Dompetnya kosong nggak bingung, sakunya kosong nggak bingung. Kenapa? Karena dia yakin kehidupan akhirat Makanya Bapak Ibu disebutkan kalau kita menemukan keindahan dunia, keelokan dunia, maka kita dianjurkan berdoa Allahumma la aisha illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhir, di akhirat. Kalau kita menemukan bangunan wow, yang megah, ajib, apa? Kamu nggak boleh kagum dengan dunia, tapi berkatalah Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan nanti di akhir, di akhirat. Jadi jelas. Tujuan kita adalah akhir, akhirat. Anda semuanya adalah muridul lil akhirah. Anda semuanya adalah orang-orang yang mengendaki akhir, akhirat melalui pintu dunia. Yang kerja sok kerja nggak apa-apa. Jam 7 berangkat, pulang jam 5 nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau tujuanmu akhirat, nggak mungkin kamu meninggalkan sholat. Tapi kalau tujuannya dunia, jaga toko, ya kan? Bayangkan sholat 5 menit, Toko saya laris, Lima menit itu bisa berapa orang coba lihat. Hmm? Yang jualan nasi bungkus mungkin lima menit, waduh sepuluh menit ini berapa orang yang bisa ke sini? Hmm, coba lihat. Kenapa? Karena dia adalah ngurus dunia karena niat dunia dunia. Dan ingat, dunia ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia itu kalau sudah hatinya cinta dunia, keinginannya itu berkembang dalam urusan dunia, berkembang. Saya punya rumah kamarnya tiga. Kalau kamarnya sepuluh gimana luasnya ya? Mikir ini sudah. Hmm. Sehingga apa? Setiap bulan itu yang dipikir gaji itu apa? Bangun kamar, bangun pangar. Sehingga gak pernah mikir yatim piatu kapan disantuni gak pernah mikir. Sumbangan ke masjid nggak pernah mikir. Atau mungkin karena dia cinta dunia, akhirnya apa? Selalu dia nggak ada puas dengan urusan dunia. Di saat dia uang gaji, uang gaji dapat, ya mikir ganti HP, ganti motor, ganti mobil, ganti HP, ganti mobil. Kalau nggak ganti baju terus kayak gitu terus capek kayak gitu. Ca, capek. Coba anda tengok. Gaya orang rumah orang dahulu dengan orang sekarang itu beda. Kalau orang rumah dahulu itu yang penting buat berteduh. Tapi kalau gaya rumah orang sekarang enggak. Bang, dipikir bang, sebelum bangun rumah itu dikonsep dulu bang. Kalau perlu manggil arsitek sehingga enak semuanya. Hmm. Iya kan? Enak semuanya tertata rapi kamar tamu di mana. Tapi ini jangan sampai kamar tamu ada tapi garasi nggak ada bang. Coba disediakan garasi itu minimal tiga mobil atau apa lu coba. Jadi terus ini otaknya itu mikir dunia terus itu. Sehingga kalau sudah ada garasi mobil bang, jangan lupa bang, kolam renang bang. Biar setiap minggu kita nggak kemana-mana sudah mandi di rumah kita. Terus kayak gitu. Coba anda bayangkan, gajinya satu bulan satu juta dua ratus. Mikir garasi yang ukurannya tiga mobil. Mikir kolam renang. Ayo gimana itu orang ayo. Hmm? Akhirnya abah ada tawaran ini. Nih, mau nggak kamu? Nggak terlalu capek, tapi dapat untung gede. Apa? Jualan minuman keras. Loh, ini. Hmm. Ada lagi apa? Nih gampang ini apa? Jualan yang haram. Nah ini. Ini. Jadi akhirnya apa? Karena dia mikir satu juta dua ratus setahun aja dikumpulin berapa? Nggak sampai bisa bikin kolam renang itu. Lah kalau nggak dengan jalan pintas ini bagaimana? Coba lihat. Hmm. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta dunia, dikuasai keinginan-keinginan keinginan bermacam-macam, akhirnya dia rela ngambil yang ha, yang haram. Tapi kalau dia tujuannya adalah akhirat, tujuannya adalah akhirat, dia memang merencanakan, merencanakan dia itu. Saya ingin punya punya garasi minimal mungkin untuk tiga mobil. Kenapa? Biasanya ada orang-orang soleh mampir ke rumahku. Dan coba cari kamar yang yang agak banyak. Kenapa? Biasanya orang-orang soleh ini mampir ke rumahku. Tolong kamar mandinya yang enak. Hmm. Kenapa kamu mau bikin kolam renang? Enggak apa-apa. Ini kolam renang khusus ibu-ibu biar enggak campur sama laki-laki perempuan lu. Yang dibayangkan itu adalah kemuliaan akhir, akhirat kemuliaan akhir, akhirat. Makanya pelaku akhirat bukan berarti dia nggak menikmati dunia, menikmati, tapi tujuannya akhir, akhirat. Orang yang sholat waktu duhur lagi panas, orang yang punya AC sama orang yang punya kipas sholatnya beda. Yang punya AC nggak nggak keringetan, khusuk, baca fatihahnya itu tenang. Yang punya kipas itu masih ya agak tenang sedikit. Yang nggak punya kipas itu bingung itu, ngelucur terus, nggak mantep. Nah, coba, makanya dari sini orang itu kalau tujuannya adalah akhirat, dia menikmati dunia, tapi menikmati dunia untuk akhir akhirat. Kayak Imam Ali tadi apa? Aku menikmati minum dingin, tapi tujuanku apa? Biar dari hatiku yang paling dalam keluar makna syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi inti jelas ya. Jadi yang dibenci oleh Allah bukan gaya rumah, bukan gaya baju, bukan gaya kendaraan, bukan gaya makan, enggak. Tapi yang dibenci oleh Allah hati yang mengagungkan urusan duni, dunia ini ya. Ini yang akan menjadikan sebab ia dihinakan oleh Allah. Bahkan orang yang cinta dunia dihinakan sebelum di akhirat dihinakan sebelum di akhir di akhirat. Betapa banyak orang yang pecinta-pecinta dunia di saat dunia sudah menumpuk berada pada dirinya, tak tanya dokter ngomong, eh kamu kalau tidur nggak boleh pakai AC, kulitmu itu rawan. gimana kayak raya nggak boleh pakai AC? Eh, kamu nggak boleh minum air dingin, walaupun kulkasmu banyak di toko-tokomu, kamu nggak boleh minum air dingin. Kenapa? Kamu punya penyakit yang bahaya. Minum air dingin sekali, oh, opname kamu. Loh ini, ini. Jadi ada orang itu seperti itu. Makanya sudah jadikan apa yang Anda miliki ini semuanya menuju akhir, akhirat sudah. Yang punya motor, jadikan motor Anda saksi untuk di akhirat nanti. Yang punya rumah, jadikan rumah Anda saksi untuk akhirat. Kalau orang punya rumah gede, punya mobil banyak, kalau tujuannya akhirat, tetangganya mau rumah, rumah masuk rumah sakit, gak, nggak pelit ya. Punten Bu Haji, anakku mau ma masuk rumah sakit Bu Haji gak punya mobil. Pakai pakai itu, mobil yang mana terserah, pakai pakai. Hmm. Tapi kalau dia cinta dunia, enak saja. Nyari mobil ini mahal. Ya kan? Capek-capek, pinjem-pinjem. Jangan pinjem, nyewa. Ajib wong anak mau masuk rumah sakit gak punya uang suruh nyewa mobil. Kenapa? Karena dia tujuannya bukan akhir, akhirat. Maka Anda semuanya, sekali lagi kami tegaskan, Anda semuanya yang duduk di sini adalah muridul akhirah. Orang yang mengendaki kemuliaan akhir, akhirat melalui pintu dunia. Kalau salah niat sekarang dibeneri. Kalau salah niat sekarang dibenerin. Jangan sampai salah niat. Kalau sudah salah niat, oh almaru yuhsyaru ma'aniyatihim. Seseorang itu kelak akan dibangkitkan sesuai niatnya. Kalau niatnya salah, hancur dia, masuk neraka. Bahkan kalau niatnya salah, walaupun ngaji seperti ini masuk neraka, Bu. Masuk neraka, Pak. Oh, Ustadz Sef jauh-jauh ke Tangerang itu. Hmm, pengen nyari masa. Hmm, ya kan? pingin didengar ceramahnya enak oh kayak gitu ini nomor satu masuk neraka walaupun mimpin jadi us ustad kenapa niatnya keli keliru sama yang hadir ke majelis mungkin ada hadir ke majelis wow kalau datang ke majelis awal datang ke majelis awal bahkan sebelum sholat isya dia sudah datang nggak ada adzan dia dahului adzan hmm. nggak ada yang komat mendahului komat pokoknya sergap rajin tapi ternyata niatnya bukan akhirat, niatnya dunia apa? Biar diambil menantu oleh Pak DKM-nya. Duh, masuk neraka orang ini. Iya kan? Berdahulu, berdahulu masuk masjid, akan tapi yang dicari bukan akhirat, tapi dunia, dunia musibah ini. Makanya ayo kita semuanya serang kita benahi bahwasanya tujuan kita ini adalah mulia di akhirat, bukan mulia di dunia. Mulia di dunia sebentar 60-70 paling lama 100 tahun setelah itu mati hmm. rugi dong cuma kehidupan 100 tahun mengalahkan kehidupan abad dan selama-lamanya di akhir di akhirat maka ayo mulai sekarang kita benerkan niat kita anda yang kerja-kerja jadi orang kaya raya nggak apa-apa tapi ingat kaya raya untuk akhirat anda yang mengurus jadi jabat pejabat nggak apa-apa jadi pejabat tapi ingat pejabat yang mikir akhir akhirat. Jadi semuanya jadikan dunia yang berada di tangan Anda, yang berada di sekeliling Anda ini untuk kemuliaan nanti di akhir di akhirat. Jangan sampai menjadikan kita hina, rendah di akhir di akhirat. Nah, ini baik ya. Jadi Allah menaruh ridhonya dengan tujuan akhir akhirat. Coba ditengok kalimat yang tadi dari Allah. Mangkana yuridul ajilata. Barang siapa yang menghendaki dunia. Menghendaki tok menghendak menghendaki saja. Ya. Tuma ja'alna lahu jahannam, kemudian akan dijadikan, kemudian kami akan menjadikan baginya neraka yang menghendaki tok, kepengin tok, kepengin tok urusan dunia, hatinya condong urusan dunia itu sudah masuk neraka. Gimana kalau dibuktikan setiap hari dunia yang dipikir, dua hari yang dipikir dunia terus terus, waduh nerakanya paling dalam ini. Ini cuma kehendak tok, pengin tok. Pengen tok sudah masuk neraka. Gimana kalau setiap hari sibuk dunia, dunia, dunia, dunia. Ini nerakanya paling dah, paling dalam. Makanya dirubah. Niat kita adalah akhir, akhirat. Tapi ingat, yang niat akhirat nggak cukup niat tok. Man aradal akhirat. Barang siapa yang menghendaki akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Dan ia berusaha sungguh-sungguh menghendaki akhirat, wahwa mukmin dan dia beriman kepada Allah. Jadi syaratnya orang yang menghendaki akhirat ada dua, berusaha dan beriman kepada Allah. Nih ada orang Pak, ingin masuk surga. ingin masuk surga enggak Pak? Bu, ingin masuk surga enggak? Sholat malam gimana? Hmm. Pingin masuk surga, sholat malam males. Pingin masuk surga ternyata apa? Pekerjaannya masih haram. Surganya siapa? Yang pengen menghendaki akhirat harus ada bukti dong. Wasa'alaha sa'yaha. Usaha yang sungguh-sungguh untuk mulia di akhirat. Usaha yang sungguh-sungguh mulia di akhirat gak cukup. Kalau ternyata wahwa mukmin dia belum iman kepada Allah. Jadi syaratnya menuju akhirat ada dua. Usaha yang benar Terus yang keduanya apa? Dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilandasi iman kepada Allah, maka usahanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, mulai sekarang kita rubah niat kita semuanya pengen mulia di akhir di akhirat. Ibu boleh punya rumah 7, 8 boleh, punya baju sampai 100 boleh, tapi ingat ya, itu semuanya dipakai untuk mulia di akhir di akhirat. Sehingga ada orang itu setiap ganti baju baru, baju yang lama dikasihkan orang. Hmm, baju yang lama diinfak, diinfakkan. Setiap ganti mobil baru, mobil yang lama dikasihkan orang. Nah, ini kan orang mulia ini. Iya kan? Setiap ganti HP baru, ganti HP yang lama dikasihkan oh, orang. Kenapa? Karena dia mikir dengan HP-ku aku masuk surga, dengan mobilku aku masuk sur, masuk surga. Nah, ini. Makanya guru kami itu sampai membuka membuka apa? Membuka satu kegiatan yang sebenarnya ini kegiatan bagi orang yang pelit. Kegiatan yang orang-orang yang pelit itu apa? Berdakwah dengan menginfakkan barang-barang rongsok. Loh, ini kan orang-orang pelit ya. <laughs> Barang rongsok kan barang nggak dipakai iya, itu kan. Boleh sok diinfakkan kali punya kipas yang nggak kepake sok ngasih yang baru masih mikir kan ya sudah yang rongsok ini kasihkan jangan sampai punya rongsok gak masuk surga gitu loh iya kan yang baru kan kita masih me mikir itu HP yang butut itu, ya kan? Kalau dipakai nelpon ngilang-ngilang itu, hei jangan sampai dengan HPmu yang kayak gitu nggak masuk surga, lempar itu, ya kan? Lempar kemana? Lempar ke bagian urusan dak dakwah sehingga nanti dengan HP itu kita mul mulia baik kita sudah sepakat ya sepakat bahwasanya kita ingin menghendaki akhir akhirat Lo orang yang menghendaki akhirat itu butuh motivasi butuh pendorong penyemangat Nggak cukup orang itu niat akhirat tok kalau nggak ada motivasi pendorong dia akan lemah. Sehingga sebatas niat tok, niat tok, niat tok. Dan itu sering terjadi. Semuanya orang kafir kalau ditanya kamu pengen masuk surga nggak? Pengen masuk surga. Tapi kenapa kelakuanmu nggak mau masuk Islam? Lo ini. Makanya di sini butuh motivasi, butuh dorong, dorongan. Sehingga di dalam istilah ilmu ahli tasawuf itu al-ba'is. Ba'is itu pendorong, motivasi penguat ilham hidayah lo kita butuh dan memang disepakati oleh para ulama hidayah itu ada kalanya diberikan oleh Allah kepada orang yang nyari, ada kalanya tidak. Ada orang kafir nggak pernah datang ke majelis, oh jauh nggak pernah kumpul dengan orang-orang soleh, akan tapi karena Allah cinta kepada dia, akhirnya apa? Dia dikasih hidayah, masuk is, masuk Islam ada. Akan tapi ada juga hidayah itu memiliki sebab-sebab. Sehingga dari hidayah itu dengan kita mencari sebab-sebab hidayah tersebut sehingga kita dikasih hidayah oleh Allah, oleh Allah. Jadi kita butuh motivasi, dorongan semangat. Motivasi dorongan semangat itu apa sih? Al-ba'is, ba'is itu apa sih? Ba'is itu adalah gini dong. Anda tidur di malam hari. Tiba-tiba terdengar suara beker berbunyi HP Anda alarm, alarmnya berbunyi jam 3 malam. Anda matikan alarm, tiba-tiba apa? Anda tidak lagi melanjutkan tidur, tiba-tiba langsung bangkit ke kamar mandi ngambil wudhu kemudian sholat tahat, tahajud. Itu adalah dorongan dari Allah. Itu adalah bais semangat dari Allah. Siapa yang di saat Anda tidur, tidur terlelap, capek dari kerja, tiba-tiba waktu subuh terdengar suara adzan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Allah, salat lebih baik daripada tidur. Baik, langsung pakai mukena, langsung pakai kokok menuju masjid, ngambil wudhu, salat berjamaah subuh. Siapa di antara yang seperti itu? Maka itulah yang mendapatkan dorongan dari Allah. Itulah bais semangat. Itu Allah yang memberi itu. Gak ada kecuali Allah yang memberi. Atau mungkin tadi Sebelum datang ke majelis ya Allah gerimis. Sudah ada yang masukkan apa motornya ke rumah. Sudah males, sudah gerimis kayak gitu kan. Tak tanya apa setelah not, apa masukin motornya ke rumah, pintunya ditutup, hordinya ditutup, mau tidur ban. Ya Allah, eman saya nggak ngaji. Eh dibuka lagi pintu rumahnya itu. Langsung apa? Nyiapin di bawah joknya ada jas hujan. Berangkat. Itu bais dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin orang yang berangkat ke tempat ini, orang yang berangkat ke tempat ini dari kawalan barangkali dari kalangan bapak-bapak laki-laki di saat melakukan perjalanan ke tempat ini tiba-tiba kok di pinggir jalan ada model orang pakai baju kok kurang kain. Ayo coba bagaimana mata kita? Kalau kita nggak memperhatikan itu berarti apa? Anda dipilih oleh Allah. Ini dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm, jadi dorongan itu seperti itu. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini akan akan diberi oleh Allah. Sehingga ini dinamakan nafahat, nafahat curahan-curahan rahmat dari Allah. Ya ini pertolongan-pertolongan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Tiba-tiba ada orang rindu pengen baca Al-Quran. Aku lama nggak baca Al-Quran. Ditengok Al-Quran di atas lemarinya sampai berdebu. Tiba-tiba yang baca Al-Quran nangis. Oh, itu dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo kita ini orang yang menghendaki akhirat butuh dorongan ini. Butuh semangat ini. Dan memang dorongan ada kalanya diberikan oleh Allah tanpa mencari. Iya, mungkin. Tapi ada kalanya dorongan itu diberikan oleh Allah karena sebab menca mencari. Kayak rezeki. rezeki, rezeki rezeki itu diberikan oleh Allah dengan cara sebab karena usaha, ikhtiar dikasih. Tapi ada kalanya rezeki oleh Allah diberikan tanpa di tanpa ada ikhtiar pun dikasih oleh Allah. Karena Allah dat yang memberi riz, rizki. Percaya enggak? Dapat rezeki tanpa kerja. Percaya enggak? Percaya enggak, Pak? Mungkin enggak bagi Allah? Anda tahu orang gila. Orang gila itu kerja apa? Hmm? Orang gila yang dicondol depan rumah kita itu nggak kerja apa. Eh tak taunya apa? Ada tukang bakso lewat tak tok tok tak tik tok. Tukang bakso lewat. Ya Allah orang gila. Kasihan nih kayaknya lama nggak makan. Dibungkusin satu bakso dikasih. Nggak kerja. Dikasih oleh Allah. Makanya Allah yang ngatur rezeki. Ada kalanya rezeki itu dikasih oleh Allah tanpa ia kerja. Mungkin. Tapi ini seribu satu ini. Orang-orang pilihan. Kalau pengen tanpa kerja dikasih rezeki jadi gila dulu, ya kan? Jadi gila dulu, ini seribu satu. Tapi ada kalanya juga rezeki itu diberikan oleh Allah karena seb sebab. Kita kan dianjurkan untuk ikhtiar, keluar rumah, mencari pekerjaan. Nah dari situlah nanti Allah memberi rezeki. Dan kita sekarang berada di sebab-sebab ini. Jadi makom sebab. Makom sebab itu apa? Berada di makom asbab. Makom mencari sebab-sebab untuk mendapatkan dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan manusia itu mudah kagum kepada sesuatu yang bakal balik manfaat kepada diri dirinya. Sehingga disepakati oleh para ulama, dorongan itu muncul karena tiga sebab. Dorongan semangat tadi itu, dorongan semangat tadi itu muncul karena tiga sebab. Tiga sebab. Yang pertama adalah di saat berada di sebab dia ketakutan, khof, lagi takut, ketakutan akan muncul semangat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, di saat dia lagi pengen sesuatu, hmm, menginginkan sesuatu. Yang pertama khob dalam keadaan ia ketakutan. Yang kedua di dalam, dalam keadaan dia pengen mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga di saat dia mencintai sesuatu. Jadi dorongan kebaikan yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya akan muncul karena tiga sebab. Yang pertama dalam keadaan takut, yang kedua dalam keadaan pengen dapat sesuatu, yang ketiga dalam keadaan mencintai. Hmm. Yang pertama adalah dalam keadaan ketaku, ketakutan. Maksudnya bagaimana dalam keadaan ketakutan? Kami kasih contoh. Ada orang periksa ke dokter. Periksa ke dokter. Ditengok oleh dokter, ya Allah, inti kena diabetes inti. Kena diabetes. Kadar gulamu tinggi sekali, 450. Nah untuk min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Kadar gulanya berapa? 400 450. Dan ingat, inti jangan macam-macam lagi minum atau makan sesuatu yang mengandung gula. Kalau inti minum makan sesuatu yang mengandung gula, mata inti akan buta. Kenapa? karena kadar gula muting tinggi. Coba kalau dia ditawarin Pak Haji mau minum teh yang pakai gula atau Pak Haji mau dikasih donat yang pakai gula mau enggak? Mau enggak dia? Dia akan ngomong enggak saya minum air putih saja. Saya dilarang oleh dokter enggak boleh minum yang manis mah, yang manis-manis. Kalau saya minum manis-manis mataku akan bu buta. Bagaimana dia kok bisa meninggalkan dari minum yang manis? Bagaimana ia bisa kok meninggalkan dari makanan yang manis? Kenapa? Karena dia takut buta. Takut matanya nggak bisa ngeli, ngelihat. Jadi orang itu semangatnya akan muncul kalau takut. Hmm. Belum nyambung. Nih, tak kasih contoh lagi. Ada orang janjian dengan perusahaan, dia ngelamar pekerjaan. Inti besok sebelum jam 7 harus nyampe ke kantor saya. Terserah mau tempat inti jauh nggak masa bodoh. Yang penting inti nyampe ke tempat kerjaan paling lambat jam 7. Setelah jam 7 kita nggak usah teken kontrak. Hmm. Berarti inti dianggap gak gagal. Ini orang punya kebiasaan kalau tidur jam 12 ke atas. Hmm. Karena dia denger jam 7 harus sudah nyampe ke tempat kerjaannya. Kira-kira dia tidurnya masih lelet sampai jam 12 ke atas? Enggak. Jam 11 dia sudah tidur. Jam 11 sudah ti tidur. Bahkan Bapak Ibu jam 3 pasang alarm. Bangun malam. Apa? Biar teken kontraknya di ACC. Hmm, iya kan? Bangun malam. Sudah gitu jam 3 itu enggak mau tidur sekalian aja sampai subuh, sholat subuh. Jangan sampai gara-gara saya enggak sholat subuh, padahal biasanya enggak sholat subuh itu orang. Ya kan? Sudah sampai sholat subuh aja nggak usah tidur. Karena kalau nanti tidur sholat subuh nggak sholat subuh ini kayaknya nggak di ACC oleh Allah ini. <laughs> Ya kan gitu. Akhirnya benar Bapak Ibu biasa setelah sholat subuh dia tidur nyantai itu nggak bangun. Langsung apa? Dia mandi, nyalakan motornya, berangkat dia. Nyampe di sana setengah tujuh. Kok bisa dia biasanya tidurnya di atas jam 12, dia tidurnya satu sebelum jam 12. Biasanya nggak pernah sholat malam, jadi ahli sholat malam. Biasanya nggak pernah sholat subuh, jadi ahli sholat subuh. Biasanya tidur setelah subuh, nggak mau tidur setelah subuh. Kenapa? Karena takut nggak dapat pekerjaan. Karena takut nggak dapat pekerja, pekerjaan. Makanya, baes dorongan semangat itu muncul kapan? Kalau orang itu lagi merasakan rasa ta, takut. Anda pernah membaca Al-Quran. Anda pernah membaca hadis Nabi Muhammad. Bagaimana siksaan neraka Allah? Neraka Allah bagaimana, Bu? Mengerikan. Abu Bakar kalau diceritakan neraka Allah beliau nangis. Badan beliau ahli surga. Kita bukan ahli surga. Orang yang makan haram, dengerin. Orang yang makan haram, mulutnya akan dicurahin timah yang panas dari api neraka Allah. Telinga yang suka denger yang haram gunjing orang akan dicurahin timah yang panas dari neraka Allah. Yang ninggalin sholat, awas. Diancam nerakanya paling dalam. Makan haram, awas nerakanya paling dalam. Bahkan disebutkan paling ringannya seksaan Allah itu jika ada seorang hamba menempel kakinya ke lantai yang paling ringan, nempel tok. Nempel itu ya cuma megang sambung kayak gitu tok. Nempel tok kayak gitu itu ubun-ubunnya otaknya mendidih. Ini seksaan Allah, apa kita nggak takut? Mana semangat kita untuk bangun malam? Mana semangat kita untuk membaca Al-Quran? Mana semangat kita untuk meninggalkan yang haram? Mana semangat kita untuk mendekatkan kepada Allah? Ini neraka Allah sangat mengerikan ini. Wong nempel ke neraka Allah tak aja otaknya mendidih. Lalu bagaimana nanti ada orang yang api neraka itu sampai mata kakinya. Nempel tok otaknya mendidih. Lalu kalau sampai mata kakinya bagaimana itu? Kaki sampai mata kaki tenggelam ke neraka. Bara apinya sampai mata kaki. Ada yang bara apinya sampai lutut. Ada yang bara api sampai pusar. Ada bara api sampai dadanya. Ada sekujur tubuh, rambut sampai kaki, nyelam ke bara api. Belum tumbuh rasa untuk bangkit mendekatkan diri kepada Allah. Mungkinkah orang yang mikir siksaan Allah kayak gini akan meninggalkan sholat subuh? Mungkin. Mungkinkah ia akan makan yang haram? Atau mungkinkah ia akan mengambil matanya melihat yang haram? Atau mungkinkah ia berhubungan dengan yang haram? Enggak mau. Ini terus dihadirkan. Apalagi nanti siksaan kubur. Siksaan kubur mengerikan. Ini mukotima sebelum di akhirat Siksaan kubur itu mengerikan. Malaikat mungkar nakir jika datang kepada mayit yang mati. Malaikat mungkar nakir mewujudkan dengan wujud yang aslinya. Kalau dia orang baik, malaikat mungkar, mungkar nakir akan mewujudkan dengan wujud keadaan yang baik. Tapi kalau ternyata dia itu adalah orang yang jelek, malaikat mungkar nakir akan mewujudkan dengan sesuatu yang menyeramkan. Anda tahu malaikat mungkar nakir itu gedenya lebih gede dunia tujuh kali lipat dan malaikat mungkar nakir membawa satu pukulan. Jika pukulan itu dipukulkan kepada mayit, maka mayit itu akan hancur. Jangankan kepada mayit, jika pukulan itu dipukulkan ke dunia, maka dunia seisinya akan hancur. Yang bakal dipukulkan kepada mayit yang tidak benar, mayit yang mati jelek. Ayo, masih malas ibadah kepada Allah. Yang suka mabuk masih mau mabuk terus. Mungkin yang masih zina, masih pingin zina terus. Ini neraka Allah ini. Nah, dari sinilah orang itu kalau sudah menghadirkan neraka, neraka, neraka, neraka, maka dia bangkit. Gak mau sholat telat. Kerja capek kayak apapun, harus sholat. Karena banyak orang itu kalau sudah pulang kerja capek, akhirnya tidur dulu bablas. Sholat isaknya hilang. Gak mau dia kayak gitu. Kenapa? Karena mikir neraka Allah sangat mengerikan. Lah ini yang pertama. Dorongan itu akan muncul kapan? Kalau dia dalam keadaan ketakut, ketakutan selalu menghadirkan siksa Allah, menghadirkan siksa Allah, menghadirkan siksa Allah, siksa Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dorongan itu akan muncul di saat kita itu menginginkan sesuatu. Manusia itu paling senang kalau dipingin-pinginin. Paling senang kalau dipingin-pingin, pingin-pinginin. Tahu banyak anak kecil Anak kecil itu kan paling senang kalau di, dipingin-pinginin. Dipanggil aja. Nak, nak, sini nak. Enggak umi, lagi main. Nih, tak kasih lima ribu. Nyamper. Ya kan? Kalau sudah ada uangnya itu nyam, nyamper. Itu anak kecil. Sama, kita juga pernah kecil. Ya kan? Kalau panggil, nak, ayo belajar loh. Jangan sampai kamu nggak hafal loh nak. Belajar, belajar. Enggak umi, capek umi. Dari tadi belajar terus. Ayo, kamu kalau mau belajar mau minta apa saja tak belikan oh, mau ya kan atau mungkin anak yang lagi kuliah ini contoh ini anak lagi kuli kuliah nak kuliah yang benar kamu dapat nilai yang bagus kalau kamu dapat nilai yang bagus kamu minta mobil apa saja bakal tak kasih kamu tapi ingat kuliah yang benar Akhirnya dia mikir. Di saat dia males mikir, wah kalau saya males gak dapat mobil saya. nah, gitu. Akhirnya semangat dia belajar. Belajar. Akhirnya dapat nilai bagus. Sampai akhirnya dapat mau mobil. Sama ibu Seberapa ingin anda kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ingin masuk surga Allah. Surga Allah ini Masya Allah nikmat. Agung. Di situ ada sungai-sungai yang indah ada taman-taman bunga-bunga yang indah. Ada kerajaan rumah-rumah yang indah. Itu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Paling melaratnya penghuni surga. Ia mendapatkan satu kamar yang gedenya tujuh kali lipat dunia plus isinya. Bukan tujuh kali lipat. Sepuluh kali lipat dunia plus isinya. Paling melaratnya orang masuk surga. Hmm. Paling melaratnya orang masuk surga bagaimana dapat surga satu kamar dibandingkan dunia lebih gede 10 kali lipat dunia plus isinya hmm. ini paling pelaratnya orang ahli surga eh coba gara-gara kamar kita kalau kita sampai gak sholat subuh gadekan 10 kali lipat surga itu hmm? rugi kita ayo mana keinginan kita masuk surga hmm? Makanya kalau orang itu pengen masuk surga, oh masuk surga, masuk surga, pengen, pengen, pengen. Kenikmatan yang sangat agung itu. Apalagi ridho Allah, bertemu dengan Allah, bertemu Nabi, Nabi Muhammad. Oh ini kenikmatan, kenikmatan yang paling agung. Maka dari situlah dia bangkit. Aku pengen surga tapi males ibadah. Aku pengen surga masih makan yang haram. Aku pengen surga kok masih melanggar Allah. Enggak, enggak mau. Karena dia pengen masuk sur, surga. Semangat dia. Bangkit semangat, semangatnya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz, Anda tahu Umar bin Abdul Aziz? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu adalah seorang raja, presiden. Bahkan beliau itu bukan hanya presiden, tapi beliau itu presiden dunia. Kekayaan beliau itu dapat. Umar bin Abdul Aziz itu dapat jabatan setinggi kayak apapun dapat. Bahkan disebutkan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nggak ada orang melarat. Di saat Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin nggak ada orang yang melarat bakal kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz serigala sama kambing itu makan bareng. Ayo coba lihat. Serigala sama kambing makan bareng. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz itu. Gimana ibu serigala sama kambing duduk bareng makan itu loh. Kecuali di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu mendapatkan jabatan yang paling tinggi saat itu. Akan tapi beliau apa? Aku merindukan sesuatu yang lebih daripada ini semuanya. Aku merindukan sesuatu yang pengen lebih daripada ini semuanya apa? Aku pengen bertemu dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Abdul Aziz disebutkan, walaupun beliau menjadi presiden di dunia, di dunia disebutkan Umar bin Abdul Aziz semenjak menjadi presiden beliau kepresidenan beliau itu sebentar. Kalau tidak salah dua tahun berapa bulan. Selama dua tahun berapa bulan beliau itu hampir tidak pernah mandi jinabah. Tidak pernah mandi junub. Mohon maaf, nggak sempat mikir menggauli istrinya, enggak. Sehingga apa? Beliau itu siang capek ngurus rakyat, malam ngurus beliau dengan Allah. Ibadah beliau dengan Allah. Bahkan disebutkan Umar bin Abdul Aziz, semenjak beliau diangkat menjadi presiden, beliau itu punya istri tiga. Istri tiganya itu dikumpulkan. Wahai istriku yang soleha, sekarang saya diangkat menjadi pemimpin, presiden. Aku harus ngurus rakyat takut aku dolim kepadamu. Gak sempet memperhatikan kamu. Kalau kamu mau minta cerai, boleh. Istri tiga mau diceraikan. Istri tiga mau dicerai, diceraikan. Karena beliau istrinya adalah orang-orang soleh. Gak apa-apa, wahai Umar. Walaupun kau tidak sempat menggilir aku, tidak masalah. Yang penting kamu adil ngurus rakyat. Makanya Umar bin Abdul Aziz disebutkan, beliau itu tidak pernah tidur terlentang gitu di atas ranjang nggak pernah. Beliau itu kalau tidur di saat duduk kayak gini, kecapean tidur. Jadi nggak pernah sampai tidur itu nggak pernah. Kalau pemimpin kita sekarang, waduh, tidurnya mah bagus-bagusan hotel ya mudah-mudahan dicintai oleh Allah lah pemimpin-pemimpin kita ini. Beda Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Loh Umar bin Abdul Aziz seperti itu apa yang dicari saat itu? Kenapa Umar bin Abdul Aziz kamu kok tidak menikmati ini semuanya? Aku menikmati ini semuanya akan tetapi aku rindu pengen menemukan kenikmatan yang lebih daripada ini semuanya apa? Bertemu dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga yang diinginkan mengalahkan kenikmatan di dunia. Sehingga beliau setiap malam nangis kepada Allah. Setiap pagi ngurus rakyat. Kenapa? Karena beliau rindu ingin mendapatkan kemuliaan di sur, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah orang yang rindu surga itu seperti itu. Selalu nggak sampai gara-gara motor solatnya hilang, gara-gara mobil solatnya hilang. Wah ini musibah ini. Ada lagi yang aneh, gara-gara futsal solatnya hilang, mau masuk neraka orang ini. Haji Gimana itu? Oh ini kan apa? Versing, ya kan gitu. Eh, setelah seminggu capek ayo main bola lupa sholat duhur ajib itu jauh kelasnya dengan Umar Abdul Aziz Umar Abdul Aziz bapak ibu kelasnya mendunia presiden kekayaan ada akan tapi apa nggak tenang beliau kenapa aku belum ada jaminan masuk surga bertemu dengan allah Allah lah ini ini yang kedua ada kalanya semangat itu muncul kapan kalau kita pingin masuk sur surga pingin bener pingin masuk surga maka semangat itu muncul muncul. Yang ketiga. Yang ketiga semangat itu akan muncul kapan? Di saat ada cinta. Ada jin, ada cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Muhammad. Bagaimana cara mencintai Allah? Ini dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kul ya ibadih. Allah berfirman, "Kul katakan Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim." Hamba-hambaku, hambaku, wahai hambaku, alladzina orang-orang asrafu ala anfusihim yang melewati batas akan dirinya, dolim kepada dirinya, tukang mabuk, tukang zina, rentenir, judi, macam-macam semuanya La taknatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah. Coba lihat ini. Dengarkan ini. Allah menyebut tukang judi dengan kalimat apa? Ya ibadi wahai hambaku. Alangkah sayangnya Allah kepada kita. Itu orang yang kemarin dua hari nggak sholat itu Allah menyebut ya ibadi wahai hambaku. Yang kemarin judi mabuk ya ibadi wahai hambaku. Yang kemarin berantem ngambil haknya orang ya ibadi wahai hambaku. La taknatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu putus dari rahmat Allah. Segede apapun kesalahanmu kepada Allah jangan pernah putus dari rahmat Allah. Allah itu maha sayang kepada kita. Dua hari yang lalu mungkin kita gunjing orang. Jujur, dua hari yang lalu mungkin gunjing. Jangan kedua hari, mungkin tadi pagi kita gunjing orang. Mata kita melihat yang haram. Tapi ternyata oleh Allah sampai detik ini mata kita dijaga, masih bisa melek. Mulut kita bisa mencicipi makan. Makan siang bisa, makan malam bisa. Ini kasih sayang Allah. Ya ibadi wahai hambaku. Orang-orang yang melewati batas keterlaluan, gak sholat. Maksiat terus. La taknatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Hmm, ini. Maka ini tolong dipegang ini. Ini termasuk kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Bahkan perbedaan uh, uh, umat sekarang dengan umat dahulu. Kalau umat dahulu, kalau melakukan maksiat, di jidaknya itu ditulis. Al-mudnib pelaku maksiat. Umat dahulu itu ibu, kalau melakukan maksiat, gak sholat gitu sholat isak lupa gitu langsung jidatnya ditulis al mudnib pelaku maksiat gimana nggak bisa kerja kalau kita kayak gitu melihat yang haram jidatnya tulis al mudnib pelaku maksiat malu kita dan sungguh para orang tua kami kalau bukan karena kasih sayang Allah yang menutupi kejelekan kita, orang tidak bakal memandang kita. Ini kita dilihat orang karena Allah menutupi kejelekan kita. Kalau andaikan orang-orang itu tahu dibuka oleh Allah kejelekan kita, jangankan orang lain, anak kita nggak mau kumpul dengan kita. Kalau memang kejelekan kita dibuka oleh Allah, tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Bahkan Allah setiap malam membeber pengampunannya. Kalau nyampe waktu sore Allah membeber pengampunannya. Adakah orang yang mau bertobat di pagi hari yang melakukan maksiat? Ayo tak ampuni. Hmm. Setiap sore Allah itu membeber pengampunan. Eh siapa yang barangkali pagi mabuk, barangkali pagi judi, barangkali pagi nggak makan yang haram. Sore Allah membeber pengampunan. Ayo siapa yang tobat kepadaku? Tak ampuni. Pagi hari Allah membeber pengampunannya. Barangkali ada malam hari orang yang dosa. Tak ampuni. Bahkan setiap malam Allah menyeru kepada hambanya. Hal min mustalfirin Adakah yang minta pengampunan kepada kepadaku? saya akan aku ampuni. Ada yang ngadu urusan rezeki? ini saya akan aku beri. Ada yang ngadu urusan haji ini saya akan aku kabulkan. Setiap malam Allah menyeru kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka hadirkan makna ini. Kalau kita sudah menghadirkan makna Allah sayang kepada kita, maka hati kita ada cinta kepada Allah, kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bisa menghadirkan, kita nggak ada cinta, Allah cinta kepada kita. Bahkan disebutkan bumi itu setiap hari minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku melumat orang-orangnya di atasku ya Allah. Karena aku menemukan orang-orang di atasku keterlaluan ya Allah. Bahkan langit pun minta izin, ya Allah izinkan aku untuk aku tumpahkan izinkan aku langit ini ya Allah menumpahkan diriku kepada orang-orang yang di bumi. Orang itu keterlaluan. Gonong minta izin akan mengeluarkan isi perutnya biar terbakar semuanya orang yang di dunia itu. Lautan pun minta izin kepada Allah. Akan ditumpahkan lautan itu. Akan digoyang dengan air yang ada di lautan tersebut. Apa jawaban Allah? Aku menciptakan kamu bukan untuk menyiksa mereka. Andaikan aku menciptakan kamu untuk menyiksa mereka, niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Dengar perkataan Allah. Ini saya aku tidak akan berkata seperti ini. Hei laut, hei bumi, hei gunung, hei langit. Kamu tahu enggak kasih sayang seorang ibu? Kamu tahu enggak kasih sayang seorang ibu? Jika seorang ibu punya anak, kok anaknya nakal? Sehingga orang sekampung menjelek jelekkan anaknya. Bu, anaknya kok kurang ajar sih? Sholat gak pernah mabuk, terus ini, ini, ini. Jadi sampah masyarakat terus mencaci maki seperti itu namanya ibu dia tidak akan membenci anaknya malah anaknya sini nak biarin orang satu kampung membenci kamu tapi umi nggak benci kamu nak sini nak malah diperluk Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada kita ini kasih sayang Allah ini sudah tumbuh belum cinta di dalam hati kita Allah lebih sayang daripada ibu itu sehingga siapapun berkata anakku kurang ajar, anakku kurang ajar, anakku kurang ajar. Enggak apa-apa nak sini nak sama Umi, enggak apa-apa nak. Biar orang musuhin kamu, tapi Umi nggak bakal musuhin kamu. Nak. Allah lebih sayang daripada ibu tersebut. Bahkan disebutkan dalam satu cerita. Dalam satu peperangan, medan peperangan, ada seorang ibu karena saking semangatnya berperang membawa anaknya. Tiba-tiba dalam peperangan yang karena peperangan yang lama yang dahsyat sehingga ibu dengan anaknya tersebut terpisah ibu dengan anak tersebut terpisah anaknya masih umur 3 tahun 4 tahun baru bisa baru bisa berjalan tak taunya terpisah dicari satu hari dua hari nggak ketemu ketemu hampir ibu tersebut putus asa karena mencari anaknya nggak ketemu bayangkan anak masih lagi lucu-lucunya baru bisa berjalan hilang Ibunya nyari ke sana kemari, tak taunya hampir putus asa, tak taunya anaknya dari kejauhan melambaikan tangan, "Ome, ome, saya di sini, Umi." Setelah berlalu lama ini, satu hari, dua hari, tiga hari nggak ketemu anaknya. Tiba-tiba anaknya muncul dari sana, "Ome, ome, saya di sini." Akhirnya uminya nggak berbaik, "Baik, nak sini, nak." Uminya nangis, itu anaknya pun nangis. Akhirnya mereka berlari anaknya berangkat dari sana, uminya berangkat dari sini. Akhirnya bertemulah di tengah-tengah, akhirnya mereka berpelukan. Nangis beliau-beliau ini. Sang anak nangis, umi nangis. Para sahabat yang melihat dua orang ini menangis semuanya. Rasulullah berkata, Mayubkikum ya ashabi. Apa yang menjadikan kamu menangis, wahai sahabatku? Ya Rasulullah, Kasih sayang seorang ibu dan kerinduan seorang anak ya Rasulullah. Yang menjadikan kami menangis. Ini anak hilang berapa hari ya Rasulullah. Sekarang ketemu. Inilah yang menjadikan kami menangis. Kata Nabi Muhammad. Mungkinkah ibu yang kangen kepada anaknya tersebut melempar anaknya ke api? Kakak pada sahabat. Gak mungkin ya Rasulullah. Gimana ibunya lagi kangen kayak gitu sayang kepada anaknya. Masa anaknya dibakar hidup-hidup dilemparkan ke api. Gak mungkin ya Rasulullah. Ketahuilah kasih sayang Allah kepadamu melebihi daripada ibu kepada anak ini. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sudah menghadirkan Allah itu cinta kepada kita. Maka yang ada hati kita itu merasa malu, ya Allah. Sering kami maksiat, tapi sering rezeki kau beri, ya Allah. Kesehatan kau jaga, anak kami tetap kau beri kesehatan. Sehingga kalau sudah hatinya itu merasakan makna bahwasanya Allah mencintai dia, maka dia pun akan membalas cinta Allah. Aku cinta kepadamu ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Sehingga kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar yang beliau meninggal dalam keadaan mati syahid dibuang oleh musuh-musuh Allah, beliau itu berkata, "Wahai jamaahku, kalau kamu masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya." Kata beliau. Kalau kamu mau masuk surga, kira-kira jika di surga engkau bertemu dengan Allah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kata Dr. Arbuti kepada jamaahnya, apa yang kamu lakukan? Gak bisa jawab jamaahnya, sudah. Gak usah banyak tingkah kamu dan gak usah banyak cakap ngomong macam-macam kamu. Katakan cuma satu kalimat, ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Hadirkan anak Ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Aku rindu kepadamu ya Allah. Loh kalau sudah orang hatinya aku berkata aku cinta kepadamu ya Allah, aku rindu kepadamu. Ia akan mikir, aku cinta kepada Allah bangun malam males. Aku cinta kepada Allah sholat berjamaah males. Aku cinta kepada Allah kok masih mengambil yang haram. Ia meninggalkan. Gak mau bangkit dia dari urusan kemaksiatan tersebut. Kenapa? karena hatinya adalah hati yang sadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulang, Semangat akan muncul kapan? Kalau kita mikir urusan akhirat, hukuman neraka. Ini yang pertama. Sehingga ada makna ketakutan melewati satu jembatan sirot antara neraka dan surga. Oh ini mengerikan. Makanya Abu Bakar di saat melihat kucing berkata, oh, hei kucing, engkau lebih mulia daripada aku. Bagaimana? Abu Bakar yang dijamin surga merasakan, hei kucing, kamu lebih mulia daripada aku. Kenapa? Kucing mati, gak dihisap, gak ditanya. Abu Bakar mati, dihisap, ditanya. Ini sekelas Abu Bakar. Wes al Qurani Wes al di saat beliau makan dengan anjing, Wes al itu orang yang hidupnya seakan-akan dianggap oleh orang gila bagi orang-orang awam sehingga beliau itu kalau makan Wes al itu makan dengan anjing, makan dengan anjing Anda bayangkan. Beliau Wes al itu kalau makan di sampah. Ini para kekasih Allah yang tersembunyi. Banyak para kekasih Allah itu mastur, makanya jangan ngeremehkan orang. Awas, hati-hati model gaya celana sampai jas tok gitu aja kalau ngeremehkan orang nggak karu-karuan. Eh, awas ya. Jangan-jangan yang kamu remehkan itu kekasih Allah itu. Banyak Allah itu punya kekasih master tersembunyikan. Rubba as'ats. Berapa banyak orang yang secara dohir hidupnya, bajunya compang-camping. Matfu'un bilbab kalau masuk ke pintu kita tertolak, ditolak, diusir. Oh, kok pros kamu, jelek sana kamu. Tapi kalau ngangkat tangan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai ngurusan dohir. Ini. Banyak orang itu hidup compang-camping ala kadarnya. Mungkin rambutnya kumel, kumu. Kalau masuk ke rumah kita. <laughs> Tapi ingat kalau berdoa gemetar aras itu. Allah mengkabulkan doanya. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang. Wes al-Koroni, Wes al-Koroni, beliau itu makanya di sampah. Kenapa beliau itu kalau kok, kok makan di sampah? Karena makanan yang di sampah itu pasti halal. Biasanya orang itu kalau makan kekenyangan kan dibuang sisa-sisanya, plek ke sampah. Lo itu berarti itu makanan sudah halal itu. Makan, tak tanya ada anjing. Apa kata Wes Al-Qurani? Wes al itu disebutkan ada rajulun majhulun fil art ini laki-laki orang bumi nggak ada yang tahu walakin ma'rufun in fis sama akan tapi orang-orang ahli langit para malaikat tahu kedudukannya Wes al koroni seperti apa orang bumi nggak ada tahu ini compang camping gila ini itu ini itu tapi ahli langit para malaikat siapa yang nggak tahu Wes al koroni beliau makan dengan anjing kata Wes al koroni anjing aku belum tentu lebih baik daripada engkau kalau aku selamat melewati antara jembatan neraka dan surga, kalau aku selamat, aku lebih baik daripada engkau. Ajib. Wes Al-Qurani masih ngomong seperti ini. Padahal beliau terkenal oleh para malaikat. Keberadaan beliau mulia, dicintai oleh Allah. Abu Umar, Umar Ali suruh minta doa, ke, eh, suruh minta doa ke Wes Al-Qurani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia beliau, tapi beliau ngomong anjing, aku belum tentu lebih baik daripada engkau. Kalau aku melewati satu sirot, satu jembatan antara neraka dan surga, selamat, berarti aku lebih baik daripada engkau. Tapi kalau aku kecemplung masuk neraka, berarti engkau lebih baik daripada aku. Ini was al -koro, was al -koroni. Jadi inilah yang pertama eh, apa akan muncul semangat itu kapan? Kalau kita ketakutan mikir siksaan all, Allah takut takut maka selalu menghadirkan makna takut-takut. Yang kedua, kapan? Di saat kita ada makna pengin, ingin mendapatkan surga. Surga, surga, surga, surga. Apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala sudah kami sebutkan, Pak, ini biar tambah semangat ini. Ya, jangan ngambil yang haram. Di surga itu ada bidadari, Pak. Setiap laki-laki itu dapat 70 bidadari. Bu, bidadari di surga itu, Ibu, dibandingkan orang di dunia yang paling cantik gak ada apa-apanya. Om bidadari itu kalau minum, minum itu kelihatan air yang ngalir. Ada orang cantik kayak gini seperti itu. Orang sini cantik, bau lagi. Kalau bidadari nggak bau. Biar tambah semangat. Yang nggak mau, yang nggak nikah nggak usah pacaran, nikah sama bidadari nanti. Ya kan biar selamat ini. Belum masa sampai rela orang tua kami kan gitu, ngambil yang haram, yang dibela-belain bau itu orangnya kan gitu haram lagi. Sudah gitu nanti pinter Bapak Ibu hadir majelis taklim, bah, bareng goncing-goncing. Yuk hadir majelis taklim Buya. Hmm, gitu. Tapi sama laki-laki yang haram, perempuan yang haram ini dari mana ini orang ini? Dia masuk masuk neraka melalui masjid raya al dom Itu gayanya kayaknya pengen masuk surga tapi pengennya masuk neraka yang masuk surga itu suami istri suami istri goncengan dedet dedet dedet bawa anak ke sini masuk surga itu tapi yang goncengan dengan laki-laki yang nggak halal, perempuan yang nggak halal itu ya jangan anggap mau masuk surga. Surga dari mana itu? <laughs> Sudah gitu orang tua kami kalau pulang ketemuan apa? Abah gimana sehat? Abah dari mana itu? Wong belum nikah kok panggil abah-abahan. Umi lagi. Sal, apa, apa kata bahasa Jawa? Salaman. Salim, dicium tangannya kayak Abah Umi, kalah suami istri. Tapi pinter, memang setan pinter. Eh, inti masuk neraka gayanya orang soleh. Kalau temu assalamualaikum Umi, padahal bukan istrinya itu. Assalamualaikum Umi, waduh iya Abah, dicium tangannya, neraka semuanya. Awas hati-hati. hei eh, dengar denger ini. Yang laki-laki dapat bidadari. Bidadari itu ibu, kalau meludah ke lautan, lautan jadi tawar. Saking wanginya, ludahnya bidada, bidadari. Itu di, diberikan kepada siapa? Bapak-bapak. Ayo. Masih nggak pingin masuk surga, mau ngambil yang harum. Hmm? Ini bidadari ini 70 orang. Tapi yang paling cantik dari bidadari itu adalah seorang istri yang soleha. Itu paling cantiknya bidadari. Hmm. Makanya kalau istri istri bapak masuk surga, istri bapak paling cantik sesurga. Saya kira-kira masuk surga enggak, Bu? Harus masuk surga. Harus, Pak. Ya, jangan sampai yang masuk surga bapaknya tok, istrinya ti, tidak. Lah inilah kenikmatan surga itu seperti itu. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan dan puncaknya kenikmatan surga apa? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad. Oh, ini puncaknya kenikmatan ini. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Di saat kita menghadirkan makna cinta kepada Allah, Allah menghadiri, Allah sangat sayang kepada kita. Sayang, sayang. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, setiap kemaksiatan yang kita lakukan pasti langsung diadab oleh Allah. Orang dahulu, orang dahulu, umatnya kaum Lut di saat melakukan kemaksiatan bagaimana? Langsung diadab oleh Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad enggak, barangkali tobat dulu. Yang melakukan maksiat pagi ditunggu sampai sore. Allah membeber pengampunannya. Ayo, yang maksiat pagi masih maksiat atau tobat? Oh tobat diterima oleh Allah. Sore nggak tobat, ditunggu malam. Malam dibuka lagi pengampunannya oleh Allah. Tengah malam dibuka lagi pengampunannya oleh Allah. Makanya tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa gede selama kita mau kembali kepada Allah. Gak ada. Tapi sebaliknya, nggak kembali kepada Allah, nggak mau tobat, awas. Dosa itu akan menjadikan nanti kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ini ini termasuk adalah apa semangat akan akan ada di saat tiga sebab ini muncul, ya kan? Nah sekarang Pak Ustadz, kalau semangatnya sudah ada, harus dijaga dong. Karena biasanya orang itu, oh kalau lagi naik, semangat semangat. Kalau lagi semangat, masya Allah, sholat malam tiga hari, rajin. Tapi kalau lagi down, tiga bulan enggak. Ada. Kalau lagi semangat baca Al-Quran, masya Allah semangat. Tapi kalau enggak sama sekali, ya enggak. Anda tahu kalau Ramadan Awal-awal 1, 2, 3, 4, 5 Ramadan masih penuh. Tapi ke 10 hari hilang sudah. Sopnya banyak hilang. Tapi nanti akhir Ramadan balik lagi loh. Kenapa? Semangat kok naik turun tuh kenapa? Hmm. Dari sini ulama menyebutkan, jika semangat di dalam hati sudah tumbuh, maka tiga hal yang harus kita lakukan. Jika semangat di hati kita sudah tumbuh, maka tiga hal harus kita lakukan. Yang pertama apa? Menjaga semangat agar supaya tidak ngilang. Dijaga semangat itu. Dan ingat, sebelum kita menjaga semangat, haruslah kita pandang. Semangat ini adalah anugerah dari Allah. Pandanglah dengan mata mulia, mata syukur kepada Allah. Karena ada sebagian hamba Allah itu nggak dikasih, Bapak Ibu. Ada orang umur 80 tahun nggak pernah dikasih semangat, pengen baca Al-Quran, nggak sibuk terus. Kami menemukan ada tukang becak itu sudah umurnya udah berapa? 60 tahun. Setiap hari Jumat itu tak tengok setiap orang berangkat sholat Jumat dia tidur di atas becaknya. Usianya 60 tahun loh. Gak dikasih semangat oleh Allah rindu sholat Jumat. Rindu ke musola gak ada. Tapi anda 20 tahun, 30 tahun mungkin di bawah itu anda dikasih semangat oleh Allah. Maka ini anugerah dari Allah. Rasakan ini nikmat dari Allah. Rasakan ini anugerah dari Allah subhanallah. Berarti Anda orang yang dipilih oleh Allah. Badal yang di luar sana ada usia 80-60 nggak dipilih. Mikir dunia, dunia, dunia terus. nggak pernah dipilih untuk mikir akhirat. Tapi Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan makna ini adalah makna anugerah dari Allah. Sehingga kalau Anda menghadirkan ini adalah anugerah dari Allah, Anda akan menjaga. Lo menjaga semangat ini bagaimana? Pertama, menjaga semangat ialah dengan menghindari dari duduk-duduk dengan orang-orang yang jelek. Jangan kumpul-kumpul dengan orang jelek. Orang jelek apa jelek akhlak, berani melanggar Allah. Jangan pernah kumpul dengan mereka. Kalau Anda menemukan ada satu kelompok gunjing orang, Anda nggak perlu duduk di tempat itu. Kenapa? Kalau Anda tutup di tempat itu, semangat di dalam hati Anda akan hilang. Kumpul-kumpul dengan orang jelek nggak boleh. Hindari. Ini yang pertama. Yang kedua, agar supaya semangat tetap ada dan terjaga apa? Jangan pernah mengikuti tipu daya setan. Berpalinglah dari tipu daya setan, dari kewaswasan setan. Setiap hari setan itu akan membisiki kejelekan, membisiki kejelekan, membisiki kejelekan. Ada orang mau datang ke majelis taklim. Di pinggir jalan menemukan, uh, ada pohon mangga mangga ini kok warnanya kuning semuanya ini. Mangganya udah mateng-mateng, Bu. Ini kalau diambil satu kayaknya orang nggak bakal tahu ini. <laughs> Iya kan gitu. Tapi enggak oh ini setan. A'udzubillahi Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Hmm. Atau mungkin ada orang hadir ke majelis taklim, masuk ke kamar mandi. Tak tanya apa? Di kamar mandi itu ada dompet. Ada orang dompetnya ketinggal, ketinggalan. udah min dari namanya setan. Coba buka dompet itu isinya apa? Ayo coba lihat. Ditengok tatanya usianya banyak ibu. Ayo coba gimana hati kita. Hmm. Ada orang ngaji itu, ngaji, ngaji ke kamar mandi, tatanya ada orang lupa naruh dompet di situ. Akhirnya apa? Ditengok ada orang kedua masuk, tak tatanya apa di saat keluar tak tatanya mobilnya sudah pergi. Wah, itu kayaknya yang yang yang punya mobil itu coba. Bagaimana kita? Setan bisikin, inti ambil saja. Takut diambil orang yang nggak benar dibuat mabuk, mending diambil ente buat biayain anak ente. Coba lihat. Jangan ngikut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertukar. Kamu, ini bukan hak saya. Ini haram, nggak boleh ini. Sudah biarin, kasihkan Pak DKM-nya, nanti Pak DKM-nya yang nyiarkan loh. Jadi seperti itu. Jangan mau digoda oleh setan. Gak mau belajar mulai sekarang. Kita berpaling dari setan. Jadi menjaga semangat dengan menghindari duduk-duduk dengan orang jelek ini yang pertama. Yang kedua, belajar untuk tidak mengikuti tipu daya setan itu. Lah sekarang Ustaz semangat ada tapi kurang kuat. Semangat ada tapi kecil. Ada. Ibarat kalau HP itu mau lobet, lobet baterainya itu. Buat nelpon, buat miss call aja sudah sudah habis itu. Nah ini gimana ini? Berarti butuh penguat itu. Ada semangat Ustaz tapi lemah, butuh butuh penguat. Lah penguat dari semangat itu apa? Memperbanyak zikir kepada Allah. Di saat ada semangat di dalam hati Anda, Anda jaga dengan memperbanyak dikir. Maka tolong, setiap selesai sholat, jangan pernah buru-buru selesai dikir dulu. Itu menjadikan semangat Anda kuat. Terjaga terus dengan kalimat astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah. Ini semuanya adalah hal yang menjadikan semangat itu menjadi kuat. Powernya itu kuat, spiritnya ku, kuat. Ini yang pertama, dengan di, dikir. Yang kedua, dengan memikir kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Merenung kebesaran Allah akan urusan dunia, akan urusan akhirat. Terus dipikir-pikir kebesaran Allah menjadikan dia semangat. Dan yang ketiga, agar supaya semangat itu tetap ada dan kuat. Yang ketiga apa? duduk-duduk dengan orang soleh. Ya kayak gini. Kumpul-kumpul dengan orang so, soleh. Ini menjadikan semangat itu ah, ada dan ku, kuat. Karena gini, kita tidak duduk dengan orang soleh kecuali rindu pengen menjadi so, soleh. Di saat kita ketemu orang soleh, ya Allah orang soleh ini masya Allah. Kalau melihat haram matanya memejam, mulutnya selalu basah dengan berzikir, membaca Al-Quran sehingga dia rindu. Kapan saya pengen seperti itu? Dan makna dari duduk dengan orang soleh bukan itu dok. Makna duduk dengan orang soleh adalah orang soleh duduk dengan orang soleh sebelumnya. Orang soleh sebelumnya duduk dengan orang soleh sebelumnya. Orang soleh sebelumnya duduk dengan orang soleh sebelumnya sampai nyambung duduk dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya. Makanya anda sekarang ngaji duduk dengan kami kami duduk dengan Buya, Buya duduk dengan gurunya, gurunya duduk dengan gurunya sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makna duduk dengan orang soleh ini mendapatkan nur cahaya dari Nabi Muhammad melalui sahabat, melalui tabiin, melalui guru, guru, guru, guru sampai sekarang. Nah, Sehingga disebutkan dalam satu cerita dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah akan menemukan kekalahan. Perang orang Islam di saat mau melawan musuh-musuh Allah terdapat mau kalah akan tapi ternyata ada sebagian dari mereka adakah dari bala tentara pernah melihat Nabi Muhammad ada ya Allah barokah dari tentara yang pernah melihat Nabi Muhammad kasih kemenangan dikasih kemenangan saat itu hmm. ini makna apa? Makna pernah kumpul, pernah kumpul dengan Nabi Muhammad menjadikan semuanya mudah, terkabul segala doa. Sehingga ada peperangan kedua kalinya. mau menemukan kekalahan sehingga pemimpinnya berkata, adakah orang dari tentara yang hadir ke tempat ini pernah melihat Nabi Muhammad? Enggak. Adakah dari bala tentara yang duduk di tempat ini, yang hadir di peperangan ini, pernah duduk dengan orang yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ya ada. Ya Allah, barokahnya dari orang yang pernah duduk dengan Nabi, duduk dengan melihat Nabi Muhammad, kasih kemenangan, dikasih kemenangan. Loh ini barokahnya kumpul-kumpul dengan orang soleh. Tasalsul, nyambung, nyambung, nyambung kepada pemimpinnya orang soleh. Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, menguatkan dorongan dengan tiga hal. Yang pertama, zikir. Berbanyak solawat, istighfar, tasbih subhanallah. Yang kedua apa? Selalu merenung kebesaran Allah agar supaya bersyukur. Yang ketiga apa? Duduk dengan orang so soleh. Baik, tiga hal. Jika semangat itu ada tiga hal, dijaga, dikuatkan, dan yang terakhir sekarang disambut. Kalau ada semangat di dalam hati, disambut, direspon dengan apa? Bergegas untuk melakukan. Oh, ini kalau biar semangat itu nggak hilang. Selama ini ada semangat tapi nunda-nunda. Jujur, siapa di antara kita yang nggak rindu ingin baca Al-Quran, tapi kadang nunda. Nanti dululah, masih muda, nanti dulu lah, nanti dulu ya keburu mati besok nggak jadi amal nanti. Jangan nunda-nunda. Kalau ada semangat di dalam hati Anda, jika Anda mendengarkan kalimat yang kami sampaikan, kok malam nanti rindu pengen bangun malam, nggak usah ditunda. Nggak usah ditunda. Nanti malam bangun bener, langsung sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, siru ilallah urjan wa makasir. Menujulah kepada Allah, berjalanlah kepada Allah dengan pincang dan serba kekurangan. Hei, Anda yang belum bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan kekuranganmu. Allah akan mencintai kamu. Kalau nunggu sempurna kapan? Ayo, nunggu sempurna kapan? Entarlah kita masih sibuk kerja. Kapan nunggu nunggu nyantainya kapan? Enggak, sekarang berangkat kepada Allah. Sekarang ayo bergegas kepada Allah, kepada Allah. Makanya kalau sudah kita ada semangat, enggak usah ditunda-tun, tunda-tunda. Mau infak entarlah, ketemu minggu lagi depan. Eh, besok dikubur, enggak jadi infak sudah. Ya kan? Nggak jadi ing, nggak jadi infak banyak gitu. Dan setan itu pinter. Setan itu paling takut kalau ada orang dikasih semangat oleh Allah. Paling takut. Kalau setiap orang dikasih semangat oleh Allah berarti orang nanti semuanya selamat masuk surga. Makanya setan ngasih penyakit yang namanya taswis. Taswis, taswis itu apa? Menunda-nunda. Bu, kapan berangkat haji? Nanti loh, kamu masih muda. Lo nunggu kapan? Nunggu mati. Kalau selama ada uang berangkat. Mau umroh nanti. Eh hadir majlis taklim, Masa saya masih muda hadir ke majlis taklim, Oh enggak, enggak ada kayak gitu. Pokoknya jangan nunda-nun. Jangan nunda-nunda. Segera lakukan. Segera laksanakan. Kalau anda nanti rindu pengen baca Al-Quran sudah jangan jangan kemana-mana. Kalau anda pulang dari tempat ini pengen rindu baca Al-Quran cepat laksanakan. Jangan Jangan berhenti dulu di, di, di situ. Kalau berhenti di situ ketemu teman ngobrol, gak jadi baca Al-Quran. Ulang dulu baca Al-Quran. Walaupun nanti yang dibaca ala kadarnya. Berapa ayat. Jadi intinya adalah untuk semangat tetap terjaga, maka tolong cepat dilaksanakan. Jangan ditunda tunda-tunda. Karena menunda-nunda itu termasuk dari syai, setan. Setan itu suka nunda-nunda. Allah, kamu masih majelis, kamu itu masih muda malam mingguan dulu dong, nanti majelisnya nanti. Wah ini suruh malam mingguan dulu, ada majelis ahad, hey, nanti dulu. Ente bayangkan, ente seminggu kan kerja, ini hari ahad, waktu ente untuk dengan keluarga. Ayo sana main-main sana, ngaji nanti, masih lama. Ustadznya juga ada, nggak bakal mati, kata setan gitu. Eh bener, hadir mau libu liburan orang tua kami tak tahunya di perjalanan tabrak jeder mati sekeluarga nggak jadi majelis sudah, jangan nunda-nun, nunda-nunda. Kalau tobat kembali kepada Allah nggak usah nunda-nun, nunda-nunda. Jadi ingat kalau semangat ini ada, kita harus ada tiga hal: menjaga, menguatkan, dan kita sambut, kita respon semangat dengan segera diamal, diamalkan. Wallahu a'lam bisawab Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang rindu akhirat dan dijauhkan dari Allah dijauhkan oleh Allah dari hamba-hamba yang rindu urusan dunia dunia wallahu a'lam bissawab cukup Terima kasih Ustadz Syekh Abu Hanifah atas tausiahnya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat karena alasan atau tuntutan pekerjaan? Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau menanyakan lebih utama, man. misal gini, saya punya saya punya rencana tiap bulan uang gaji buat nabung, buat nyumbang, buat lain-lain lah. Nah, suatu saat ada saudara membutuhkan, membutuhkan atau apalah atau teman. Lah, kita lebih utama mana? Padahal kita udah motong-motong nih kita mau nyumbang, mau kita mau infak, udah infak lah. Udah punya rencana infak misal udah dibagi-bagi. Ternyata itu kita tuh apa? Sampai sampai-sampai tuh kayaknya uang infaknya nggak ada nih kalau kalau buat apa namanya nyum, apa minjemin ke saudara atau teman. Itu kita lebih utama mana kita mementingkan uang yang buat infak apa kita buat bantu teman gitu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan Rabu Wakasan? Itu saja. Rabu Terima kasih Wakasan, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, mau tanya tadi untuk poin yang ketiga katanya untuk kita sudah ada tumbuh semangat di dalam hati untuk menjaganya salah satunya duduk dengan orang soleh. Bagaimana kalau suasana kerja? Suasana di tempat kerja itu nggak memungkinkan untuk sementara kita harus beradaptasi dengan mereka. Yang kedua, mungkin Ustaz tahu mengenai perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Karena kita untuk menghindari riba sementara kita punya kebutuhan dalam bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Ya. Baik, pertanyaan pertama adalah meninggalkan sholat karena sebab pekerjaan. Ada memang termasuk udur syari itu adalah pekerjaan yang memang sangkut pautnya dengan keamanan negara, atau keamanan rakyat maslahat umum contoh tukang jaga palangnya rel kereta api itu kalau nggak jaga itu gimana nanti kereta api lewat itu nah ini dia ada kemurah kemurahan atau mungkin dia menjaga tanah airnya dia berada di perbatasan satu negara yang dia harus menjaga ada di situ jika tidak dijaga musuh Allah akan menyeli, menyelinap. Maka di sini dia boleh meninggalkan. Tapi nanti harus sholat du, duhur. Atau dia menjaga ibunya yang lagi sakit parah. Jaga ibunya lagi sakit pa, sakit parah. Kalau ada anak ibunya sakit parah lagi butuhkan kok berangkat sholat Jumat, Jumatnya maksiat. Lebih baik so, nunggu ibu, ibunya nanti sholatnya sholat do, duhur. Nah kalau pekerjaannya pekerjaan seperti itu, ya dimaafkan. Nah sekarang pekerjaannya tukang jahit, ya kan? Atau jaga konter, ya kan? Nah ini kan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan keamanan, urusan umat. Maka dari sini lakukan sholat jum, Jumat. Atau Pak Ustadz, perusahaan tidak mengizinkan untuk sholat jum, Jumat. Anda minta kepada Allah. Kita bekerja ingin masuk sur, surga. Kalau bekerja menjauhkan kita dari surga, kita minta dipindah oleh Allah untuk dikirim ke satu tempat yang di situ pekerjaan diperbolehkan sholat Jum, Jumat. Paling enak sudah berdoa. Mudah-mudahan Anda semuanya bukan jadi karyawan, tapi jadi bos. Punya perusahaan semuanya sudah. Biar gak diatur oleh orang gitu kan itu. Kalau punya perusahaan kan enak. Kita ngatur. Dan memang karena memang dia yang punya perusahaan bukan orang Islam, orang kafir, mereka ngatur seenaknya. Sholat gak boleh, pakai kerudung gak boleh. Tapi masih penuh ya. Masih penuh karyawannya. Dan ternyata banyak umat is, umat Islam lah ini. Makanya sudah berdoa minta kepada Allah. Kalau ternyata pekerjaannya menjauhkan dia urusan kedekatkan diri kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya bekerja ingin masuk surga. Maka tolong bimbing, temukan kami dengan pekerjaan yang benar yang sekiranya semakin dekat kepada kepadamu. Minta doa kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan membim, membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi infak. infak. infak. Ustaz, diutamakan mana? Infak sama menghutangi teman atau saudara, saudara. Baik. Dilihat dulu kebutuhan saudaramu itu apa. Kalau memang saudaramu adalah orang yang memang dia punya keluarga, keluarganya sakit. Sa? Sakit mau dioperasi, uangnya kurang. Infak kan kita ingin dapat paha, pahala. Maka infak kepada temanmu yang butuh itu lebih utah, utama. Jangan utang lagi, nih tak kasih. Hmm. Kan gitu. Tapi kalau ternyata kebutuhan teman itu buat beli pulsa, nah ini ya infakin saja. Buat beli pulsa ujung-ujungnya habis sama internet nanti kan gitu. Makanya di sini dilihat kepentingannya saudara kita itu apa. Infak itu kan kita ingin dapat pahala. Infak ke masjid dapat paha, pahala. Infak ke madrasah pesantren dapat paha, pahala. Infak kepada teman kita yang lagi butuh dapat pahala tidak? Dapat pahala, sama. Sama itu. Maka dianjurkan kalau kita infak itu didahulukan kepada orang yang dekat dulu, yang butuh. Karena kalau infak infak kepada orang yang dekat dua pahala. Yang pertama apa? Jalin tali silaturahmi biar nggak terputus. Yang kedua pahala infak. Hmm. Jadi ingat kalau infak jangan lupa keluarga kita dulu yang diperhatikan. Oh infak ke pesantren satu miliar. Eh ada adiknya di pedalaman desa itu makan susah. Oh ini orang keblinger ini. Iya kan? Abdurrahman bin Auf pernah suatu ketika ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah saya punya kekayaan banyak akan aku infakkan di jalanmu. Apa kata Nabi Muhammad Abdurrahman bin Auf? Perhatikan dulu keluargamu. Sokong dulu keluargamu yang gak mampu-mampu sana. Kalau ada lebih, kamu infakkan. Hmm, artinya apa? Rasulullah itu ngajarkan untuk perhatian dengan dengan saudara-saudaranya, teman, ya kan? Ya dari sini maka dilihat kebutuhannya ah, apa, kan gitu kan? Kebutuhannya penting mendesak sekali, maka diutamakan infak ke teman pun tidak masalah, tidak masalah jangan hutang. Ya teman memang mau mau, mau minta infak gak enak. Ngomongnya ya apa? Utang sih, kan itu. Apalagi mohon maaf anaknya sakit, dia apa dipecat dari pekerjaannya, ya sudah jangan utang lagi, sudah diinfakkan saja ke beli ke beliau. Beliau ber, berhak. Ya, maka dari sini ditengok dulu kebutuhannya A, apa. Adapun niat tadi infak yang nabung pengen ke masjid di mana? Dapat dengan niat Anda dapat dengan niat an, Anda. Saya niat Ustaz, setiap bulan saya akan nabung beberapa persen dari harta saya untuk nanti kalau sudah banyak tak infakkan ke masjid. Tak tahunya hari H sudah banyak, tak tahunya ada yang lebih penting membutuh membutuhkan. Akhirnya apa dikasihkan kepada yang membutuhkan kepada masjid bagaimana Anda dapat niat pahala tadi. Untung-untung kalau bisa dua-duanya. Hmm, dua-duanya temannya diperhatikan, masjid juga diperhati diperhatikan loh ini pahalanya ba, banyak. kan kalau harus memilih mana yang lebih butuh. Karena disebutkan oleh Rasulullah, man yassara ala muksirin barang siapa yang mempermudah urusan orang-orang yang kesulitan, yassarallahu, maka Allah akan mempermudah urusan dia di akhirat. Urusan dia di akhirat dipermudah. Apa urusan akhirat? Timbangan amal, dipermudah timbangan amal kita melewati antara neraka dan surga melalui jembatan dipermudah. Kenapa? Karena kita biasa mempermudah orang yang susah di dunia, di dunia. Ini makanya diperhatikan orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang susah, makan susah. Kadang masya Allah kita kemarin keliling ada keliling satu desa, ternyata ada masya Allah dari desa, desa dari rumah-rumah di desa itu ternyata ada orang melarat lampu nggak punya masih pakai damar kata bahasa Jawanya itu pakai cempluk itu aja kita coba di rumah kita AC enak, lampu cetak-cetek, cetak-cetek. Perhatikan beliau-beliau ini. Kata Allah, aku bersama mereka. Ana inda mungkasurati kulubuhum. Aku bersama mereka yang hati-hatinya terhempit, susah, mikir makan susah. Anaknya masuk rumah sakit, urusan pekerjaan dipecat. Aku bersama mereka, kata Allah. Perhatikan orang-orang yang kayak gitu, maka Allah akan memperhatikan kita. Wallahu a'lam bisawab. Terus selanjutnya apa tadi? Oh Rebu Wakasan. Jadi gini, Rebu Wakasan itu seperti yang ditulis di artikel guru kami, Rebu Wakasan itu adalah istilah Rebu akhir di bulan Sofar. Rebu akhir di bulan so, Sofar dan Rebu Wakasan tidak ada sangkut pautnya dengan balak musi, musibah. Gak ada, semuanya hari baik. Semuanya bulan ba, baik dan kita dianjurkan untuk husnudon kepada Allah, baik prasangka kepada Allah harus dan tidak ada hari sial, nggak ada. Hari sial itu hari kita maksiat kepada Allah. Makanya rebu wekasan yang katanya turun balak itu tidak ada. Hanya saja itu ilham dari orang-orang soleh. Jadi ada sebagian hamba Allah yang soleh itu mendapatkan ilham. Dari ilham tersebut menggambarkan bahwasanya rebu wakasan turun ba, balak urusan ilham Anda boleh percaya, Anda tidak. Karena ilham bukan hadis, ilham bukan Al-Qur'an, Al, quran terserah Anda. Anda yang percaya harus membangun husnudan kepada Allah. Allah harus membangun husnudan kepada Allah. Artinya apa? Allah ini akan mengikuti apa prasangka hamba hambanya. Kalau dia berprasangka, oh hari itu sial bagi saya, sial bener, Hmm. Makanya baik prasangka kepada Allah. Bolehkah mempercayai ilham atau mimpi orang-orang soleh? Boleh. Dengan dua syarat. Yang pertama, tidak meyakini itu ha, hadis. Ya, tidak meyakini itu hadis. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Hah? Ada di artikel Buya itu. Tidak meyakini itu sebagai ha, sebagai hadis. Yang kedua apa? Cari nanti ada di artikel Buya itu. Jadi boleh me apa, mempercayai ilham dari orang-orang soleh dengan dua syarat tidak meyakini itu sebagai ha, sebagai hadis. Jadi intinya sudah rebu wekasan itu ya istilah rebu akhir di bulan so, sofar. Urusan tolak balak enggak. Ya, urusan tolak balak kita bangun prasangka kepada Allah, kepada Allah. Bahkan ada nanti bulan apa gitu dari satu tahun katanya bulan kecepit ah bulan kapit. Hmm, iya kan? Bulan kapit nggak boleh ngadain pernikahan di situ, nggak boleh ngadain khitanan di situ, bangun rumah nggak di situ. Kata siapa? Pesantren Al-Bahja itu bangun nggak ada bulan kapit, nggak ada bulan itu. Alhamdulillah sampai sekarang lancar, ya kan? Bangun itu ibu yang menjadi kapit itu kalau nggak ada uangnya, sumpek, ya kan gitu. <laughs> Kalau nggak ada kuatnya kapit semuanya jadinya. Mau beli semen, beli ini su susah. Jadi nggak ada istilah kayak gitu-gituan tuh nggak ada sudah. Apalagi nanti ada itu. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Ada kalau orang perjaka bertemu dengan perawan, kalau nikah sebelum masuk rumah harus nginjak telur ayam kampung tiga butir men, daripada diinjak kan mending didadar dimakan bareng orang-orang macem-macem. Awas kalau nggak gitu nanti kurang langgeng katanya pernikahannya cekcok terus nggak ada itu semuanya ya. Sudah jadi rebu wakasan itu adalah istilah, istilah rebu akhir di bulan so sofar. Ada pun istilah balak, tolak balak anda percaya dan tidak percaya pun tidak masalah, karena itu hanya ilhamnya orang-orang soleh, dan ilhamnya orang-orang soleh bukan hadis dan bukan Al-Quran. Al Tapi yang jelas, kita dianjurkan baik prasangka kepada Allah, kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Apa tadi? Tes. Bank konvensional. Oh iya, bang Bank konvensional dengan bank syariah kita sudah tahu Ustadz bank konvensional seperti itu, haram. Tapi bagaimana Pak Ustadz Kati kita masih berkecimpung dalam urusan bank konvensional? Bank konvensional. Ada tahu bank ad, ada bank syariah, tapi kenapa masih ngambil bank konvensional? Kenapa? Nginget-nginget nerakanya kurang dalam. Jadi harus semangati. Iya kan? Ustadz, bank, bank syariah itu susah. Susah tapi kalau masuk surga diambil. Apanya ayo? Ayo coba, bank syariah sekarang ada kan? Di mana-mana bank syariah itu ada. Walaupun bank syariah memang tidak sempur, sempurna. Lah kenapa ATM kita kok masih bank konvensional? Mikir nerakanya kurang da dalam. Coba nerakanya itu di mikir nerakanya di dalam kan? Insya Allah pindah bank syari syariah. Pindah ibu, mulai besok pindah, bikin ATM syari syariah. Ribet Pak Ustadz mahal. Kalau mahal ribet masuk surga nggak apa-apa. Daripada gratis masuk neraka. Kan gitu orang. Karena gini selama ini itu keluhannya bank syariah itu ribet. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu katanya. Bank konvensional kok enak bu. Pokoknya kalau sudah walaupun ribet susah tapi kalau masuk surga diambil. Masuk surga itu gratis nggak ada ibu. Masuk surga itu butuh perjuang, perjuangan. Ya. Adapun Pak Ustadz, yang selama ini kok masih berkecimpung dalam urusan bank konvensional, akan tetapi hatinya pingin hijrah, hanya nunggu waktu, yang mudah-mudahan dimaafkan. Ya, mudah-mudahan dimaaf, dimaafkan. Ya, kan gitu. Karena memang mungkin ada satu transaksi yang memang harus melalui bank konvensional, ya kan? Nah ini bagaimana Ustadz? Ya sudah, di saat Anda transaksi dengan memakai bank konvensional, Anda minta maaf kepada Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus minta maaf, minta maaf seperti itu. Dan kami menemukan banyak orang-orang yang sudah pindah kepada bank syari, bank syariah banyak. Mulai dari kontraktor, mulai dari ini, itu, pengusaha yang besar-besar. Hampir Masya Allah sekarang sudah pindah semuanya. Artinya apa? Beliau-beliau berarti rindu ingin ben, benar. Walaupun bank syariah sendiri kadang kurang sempur, kurang sempurna tapi lebih baik daripada bank konfesio, konfesional. Apakah bank konfesional semuanya adalah haram, Pak Ustadz? Tidak semuanya bank konfesional transaksinya haram. Ada yang halal, ada yang halal. Apa? Transaksi kita ngirim uang, iya kan? Itu halal. Tidak masalah. Akan tapi tetap masuk kategori dosa. Dosa apa? menyuburkan bank konvensional tetap ada kan gitu. Karena setiap kita transaksi untuk transfer memarui bank konvensional berarti kita kan ngasih income, bayar kan? Berarti kita menyuburkan adanya bank konvensional, bank konvensional. Artinya tetap bantu keberadaan bank konvensional tetap a, tetap ada. Jadi intinya Bapak Ibu, pada waktunya harus hijrah. Pada waktunya harus pin pindah kan gitu. Ustadz perusahaan saya nggak mau kalau nggak bank konvensional. Anda minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi perusahaan yang boleh pakai bank syari syariah. Jadi intinya pada waktunya pindah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Duduk bersama orang soleh di duduk, lingkungan kerja. Duduk bersama orang-orang soleh. Di dalam kita bekerja harus mencari orang soleh, teman-teman orang soleh. Tapi susah Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Gak bisa Ustadz waduh orang di tempat pekerjaan saya itu susah, gak sholat, gak ini, gak itu. Anda ngadu kepada Allah. Allah. Sudah. Urusan apapun gak sempurna dalam urusan ibadah kita ngadu kepada Allah. Ya Allah saya bekerja, kok ketemu teman-teman yang gak, ben, gak benar bimbing kami ya Allah. Kirim ke saya teman-teman yang ben, yang benar satu disebut si A, Fulan, si B. Yang sana teman-teman sana, sana ya Allah, bimbing mereka semuanya untuk menjadi teman-teman yang ba, yang baik. Jadi minta kepada Allah. Dan setelah itu ikhtiar. Ya kan? Kalau memang Anda nggak terpengaruh, nggak apa-apa Anda duduk. Tapi lama-kelamaan ya terpengaruh. Lama-lama akan terpengaruh, terpengaruh. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang tukang gonjing, satu dua hari tiga hari mungkin tidak pengaruh tapi kalau satu bulan dua bulan pasti ngikut nimbrung suka dengar orang gun, gunjing. Makanya paling enak sudah nyari teman yang ben yang bener Makanya paling enak Ibu apa? Punya perusahaan sendi sendiri. Doa kepada Allah sudah, ya. nggak apa-apa walaupun ternyata apa? Perusahaan sendiri apa? Tukang laundry. Gak apa-apa. Ya jamnya kita yang ngatur, punya karyawan. Waktunya sholat dohur, berhenti. Sholat dohur berjamaah. Masya Allah, gayanya kayak tukang laundry tapi ahli surga itu. Ya kan gitu. Daripada Bapak Ibu yang ini di kantor tapi jadi karyawan. Waktu sholat gak, bo, gak boleh setiap hari ASEAN tapi masuk neraka nanti. Sudah gak ada. Makanya semuanya mudah-mudahan menjadi pengusaha pengusaha yang benar niatnya karena Allah. Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup insya allah Oh iya. Ada lagi? Cukup. Cukup. Baik orang tua kami, jangan lupa Bapak Ibu ya hadir di majelis guru kita Buya Yahya tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember, Desember Maulid Akbar. Ya. Silaturahmi internasional Jamaah Al-Bahja bisa dikatakan sedunia itu dari mana-mana itu. Mangga datang kumpul ada di sana, hadir acaranya, acaranya tanggal 1 Rabiul Awal atau 13 Desember, Desember dan juga nanti live di TV One, tapi live-nya jam satunya. Kalau paginya enggak live, jam satunya Damai Indonesiaku itu live Buya Yahya ya di TV TV One makanya hadir. Anda kalau duduk di tempat ini yang duduk di tempat ini, yang datang dari sini-sini, rezeki Anda sebatas sini-sini dok. Tapi kalau Anda sampai keluar ke Cirebon, berarti rezeki Anda lebih gede. Ya. Maka jangan pernah mikir, kalau urusan silaturahmi jangan pernah mikir, waduh, bensinnya berapa ini lah ini. Kalau masih mikir bensin nggak dikasih rezeki nanti oleh Allah. Anda ngaji ini yang dari sekitar sini kan bensinnya satu liter. Berarti rezeki Anda satu li liter. Tapi kalau tidak kunjung ke Jawa Timur, kunjung ke Malaysia, kunjung ke sana, rezekinya gede daripada satu li satu liter. Makanya jangan pernah mikir urusan bensin. Ya, kalau urusan mengunjungi orang-orang soleh nggak usah mikir beng bensin. Yang penting ada ni ada niat yang berangkat berangkat. Apalagi katanya ada rombongan berapa bis di sini dua bis kalau nggak salah ya. Ya mau daftar daftar yang enggak enggakan gitu orang tua kami. Intinya adalah mangga di situ ada forum silaturahmi jamaah al-bahja se, se apa se, sedunia ya karena dari ada yang datang dari Malaysia, Singapura ya. Insya Allah dari Hong Kong juga dari Taiwan ada juga datang semuanya. Masa yang dari Tangerang nggak datang kan gitu. Ya kan? Kok kalah sama orang Hongkong? Kong? Bu, orang Hongkong itu bensinnya berapa itu? <laughs> Kok bisa mereka berangkat? Karena beliau mikir urusan silaturahmi rezekinya Allah yang ngatur. Ya, rezekinya Allah yang yang ngatur ya. Sudah, kalau nggak punya uang bilang, "Ya Allah, berangkatkan saya ke Cirebon dengan caramu." Barangkali tidur tiba-tiba diangkat ke sana kan terserah Allah. <laughs> Pokoknya dengan cara Allah, dengan cara Allah kan gitu orang tua kami ini. Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Mampu. Allah sangat bisa itu. Walaupun nanti barangkali tak tahu yang datang mimpinya dok. Ketemu Buya salaman dok. nggak apa-apa sudah. Yang penting insya Allah niat ha, hadir. Dan juga jangan lupa orang tua kami didoakan ada program ini. Guru kami itu ingin membuat radio ya. Radio AM. Ya, sejabotabek dengan daya 10 ribu watt ya bisa menjangkau wilayah Jabotabek. Ini Tangerang nanti bisa bisa dengar setiap hari radionya Buya, tapi AM Oh ini nggak nggak usah satu bulan sekali bu. Nah setiap hari muter radio Buya Yahya. Apalagi radio AM itu jangkauannya kemana-mana itu. Jabutabek, eh, waduh Tanggerang, Jakarta, Bogor, Bekasi, semuanya kena semuanya nanti itu. Sepuluh ribu watt kan gitu. Tugasnya jenengan mendoakan mudah-mudahan lancar dan terwujud sudah. Ya, nggak minta uang, doa bu. Kalau minta uang cepat habis, ya kan? Satu juta buat beli bakso ya habis berapa orang kan kita. Tapi kita minta do, doa, kekuatan doa lebih dari segala-galanya. Sudah, Anda setiap selesai sholat punya kewajiban sekarang. Ya Allah, radio Buya AM yang 10 ribu watt permudah. Ya Allah, kirim orang-orang ahli surga yang ikhlas, bahkan menyelesaikan itu semuanya. Setiap selesai sholat. Mulai sekarang, ya. Mulai sekarang ini orang tua kami tolong ini Bapak Ibu. Jujur, pernah doa kayak gitu enggak? Kapan kita doa kita itu egois terus. ATM kita terus, dompet kita terus, rumah tangga kita terus. Mana doa untuk umat Nabi Muhammad? Radio orang-orang kafir itu, akidahnya yang gak benar, sekarang gede-gedean. Radio umat Islam gak ada. Kalau masjid gak gede seperti ini gak bakal dimarahin oleh Rasulullah. Tapi kalau media gak ada media yang benar, kok semuanya media-media orang yang gak benar, akidahnya gak benar, kita dimarahin oleh Rasulullah ini. Kamu ngaku umatku, tapi bantu media gak mau. Doa saja gak mau, keterlaluan ini doa ibu belajar pokoknya setiap selesai sholat ada doa khusus untuk umat Nabi Muhammad ini diantara program radio ini adalah untuk apa menyelamatkan umat Nabi Muhammad kan radio masya Allah radio Wahabi sekarang gede-gedean itu yang dikit-dikit bid'ah ziarah kubur bid'ah itu bid'ah ini bid'ah oh masya Allah bikin sumpek itu tetangga sama tetangga nggak akur kenapa karena tetangganya suka tahlil satunya enggak loh ini kan gimana ini Ribut terus itu. Ini sekarang radionya gede-gedean. Mereka gampang uang. Karena mereka uang disokong benar oleh musuh-musuh Allah. Lalu kita yang nyokong siapa? Allah. Sudah. Yang nyokong kita Allah. Makanya dekat kepada Allah. Setiap selesai sholat, minta kepada Allah. Doa khusus ya Allah. Radio guru kita Buya Yahya. AM 10, 10 ribu watt. Lancarkan ya Allah. Permudah kirim orang-orang yang tulus, ahli surga yang bakal menyelesaikan itu semuanya. Adapun nanti barangkali ingin lebih lanjut untuk apa? Untuk info-info tentang radio, mangga menghubungin siapa ini? Ustadz Rahman ya. Di nomor 082 ditulis Ibu. Nulis tok pahala ini. Ini mangga ini. Ada orang nulis tok males. Aduh, kok kelasnya males ini. Nulis tok itu pahala Bapak Ibu. Karena gini, Anda kalau nggak ditawari program dakwah, Anda akan ditawari program maksiat. Pasti itu. Untung Anda kalau diprogrami dakwah. Jujur, pernah Agustusan nggak pernah diprogrami. ayo ini Agustusan ada ada orkesan, ayo. Pernah tawarin kayak gitu? Sering. Ini baru sekali terawani program dakwah ini baru seka, sekali. Maka to tolong yang pengen info lebih lanjut ditulis hubungi nomor 082 311 964 629. Diulang lagi 082 311 96 4629. Sunnah tiga kali diulang. 082 311 964629 atas nama Ustadz Rah Rahman atau menghubungi tim dakwah di depan mas masjid nanya tok aja itu radio apa sih nanya tok gitu aja jangan pelit nanya orang tua kami ya ada orang itu memang kalau cuek ya cuek, masa bodoh nggak mau nanya. Nanya tok gitu aja. Radio apa sih itu? Oh, radio AM untuk dakwah. Ya udah, mudah-mudahan terlaksana Al-Fatihah. Gitu tok aja nggak apa-apa, Ibu. Ya, nanya tok. Jadi jangan dibiasakan cuek. Kita itu banyak kalau program dakwah itu cuek. Nah, dakwah lagi, dakwah lagi. Jangan, nanya tok saja. <laughs> Awas. Masuklah surga Anda dengan menanya urusan program dakwah tok. Masuk surga Allah. Ya kan? Hanya nanya tok. Ya Nanya tok, untung-untung kalau sampai bantu mempermudah. Oh ini surganya paling gede, paling gede. Insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah.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 Jauhkan dari kami ya Allah untuk menghendaki dunia. Jadikan kami semuanya yang capek di dunia ini untuk mulia di akhirat ya Allah. Jadikan kami yang capek urusan dunia ini ya Allah Jadikan niatnya semuanya karena akhirat Pengen masuk surgamu Pengen bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad Pengen selamat dari nerakamu ya Allah Jangan sampai ya Allah kami capek di dunia hanya mikir dunia ya Allah Jangan sampai kami capek urusan dunia hanya urusan dunia tok ya Allah Jangan akan tapi jadikan kami semuanya yang capek urusan dunia karena akhirat Muhammad karena kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah maka rubah niat kami ya Allah wahai yang membolak-balikkan hati rubah hati kami ya Allah untuk senantiasa rindu berniat akhirat ya Allah untuk senantiasa rindu untuk berkeinginan akhirat ya Allah adapun keinginan-keinginan syahwat dunia jauhkan dari kami ya Allah keinginan-keinginan syahwat dunia jauhkan dari kami ya Allah ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa senantiasa semangat ibadah kepadamu ya Allah. Permudah bagi kami untuk senantiasa semangat ibadah kepadamu ya Allah. Beri semangat kami untuk bangun malam. Beri semangat untuk kami menjauhi kemaksiatan. Beri semangat ya Allah untuk rindu membaca Al-Quran. Beri semangat ya Allah untuk senantiasa hadir majlis. Beri semangat ya Allah untuk senantiasa mengambil yang halal. Jika semangat itu sudah ada di dalam hati kami ya Allah. Maka mohon dijaga ya Allah. Jagalah rasa semangat tersebut ya Allah sehingga kami istiqomah istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Dan jika semangat ada di dalam hati kami permudah bagi kami ya Allah untuk melaksanakan, permudah bagi kami ya Allah untuk mengamalkan ya Allah. Jangan sampai kami orang yang suka menunda-nunda urusan amal. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang suka menunda-nunda urusan amal kebaikan ya Allah. Permudah kami semuanya ya Allah untuk mengamalkan amal kebaikan ya Allah. Karena sungguh kami takut ya Allah jika kami berani, berani nunda satu menit akan nunda satu jam, akan nunda sehari, akan menunda satu tahun, akan menunda sama sekali dalam urusan amal kebaikan ya Allah. Maka permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa bergegas di dalam melakukan amal kebaikan. Rindukan kami semuanya untuk bergegas membaca Al-Qur'an, rindukan kami semuanya untuk bergegas bangun malam. Rindukan kami semuanya untuk bergegas menjauh yang haram. Rindukan kami semuanya untuk bergegas infak dan sedekah. Rindukan kami semuanya ya Allah untuk bergegas senantiasa menjadi ahli majelismu seperti ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang datang di tempat ini ya Allah tentu ya Allah kami semuanya banyak dosa. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada dosa tidak kau ampuni karena dosa yang tidak kau ampuni mengundang murkamu dan tidak ada murkamu kecuali di nerakamu ya Allah kami takut nerakamu ya Allah nerakamu yang ringan saja seperti yang disampaikan oleh kekasihmu Nabi Muhammad jika ada seorang hamba yang menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang paling ringan maka sungguh saat itu otaknya akan mendidih maka kami takut nerakamu walaupun neraka yang paling ringan ya Allah ya Allah jauhkan dari kami ya Allah siksaan kubur jauhkan dari kami siksaan akhirat jauhkan dari kami siksaan penderitaan neraka ya Allah. Ya Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu Ya Allah keluarga kami jadikan ahli surgamu Istri kami jadikan ahli surgamu Anak-anak kami jadikan ahli surgamu Suami kami jadikan ahli surgamu Orang tua kami ya Allah jadikan ahli surgamu Guru-guru kami pembimbing-pembimbing kami jadikan ahli surgamu ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat dan permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa memperhatikan dakwah-dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jikalau ya Allah Abu Bakar menjadi pendukung Nabi Muhammad, Umar menjadi pendukung Nabi Muhammad, Utsman menjadi pendukung Nabi Muhammad, Ali menjadi pendukung Nabi Muhammad, maka kami pula ya Allah jadikan kami pendukung Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami semuanya pendukung-pendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan jauhkan dari kami menjadi pendukung-pendukung iblis setan ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah menjadi pendukung-pendukung iblis dan setan ya Allah. Akan tapi jadikan kami semuanya pendukung-pendukung kekasihmu Nabi Muhammad, bahkan keluarga kami ya Allah jadikan keluarga yang senantiasa mendukung dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Permudah bagi kami semuanya ya Allah untuk bisa membantu dakwah kekasihmu Nabi Muhammad, baik membantu dengan tenaga, pikiran, materi atau mungkin dengan panjatan doa saja ya Allah. Permudah bagi kami ya Allah untuk bisa ngikut rombongan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami semuanya ya Allah kelak hamba-hambamu yang amal ibadah kami kau terima ya Allah. Ya Allah salat kami mohon diterima. Bacaan Al-Quran kami mohon diterima Majlis kami ya Allah mohon diterima Infak sedekah kami ya Allah mohon diterima Bangun malam kami mohon diterima Puasa kami mohon diterima Haji kami mohon diterima Umroh kami mohon diterima ya Allah Dan jadikan kami semuanya orang-orang yang kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah Husnul khotimah husnul khatimah senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa